Bismillahirrahmanirrahim. لله رب Allahumma اللهم wa sallim ala سيدنا Muhammadin wa ala alihi wa السلام عليكم ورحمة warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin para pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada Alhamdulillah malam hari ini Kita dapat berkumpul kembali di Majlis Ar-Rawdoh dalam keadaan sehat walafiat. Insya Allah yang sehat semakin sehat dan awet sehatnya. Yang sakit sembuh dari segala macam penyakitnya dan sehat selama-lamanya. Amin. Allahumma. Amin. Mari kita awali majlis ini dengan bacaan surat Al-Fatihah. Al-Fatihah ila ruh Sayyidina wa Habibina وقرة أعيننا سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح جميع آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وأهل بيته وذرياته أجمعين وأصحابه والتابعين والتابع تابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح جميع سادتنا الصوفية خصوصا منهم سيدنا الإمام جنيد البغدادي وسيدي معروف الكرخي وسيدي بسر الحافي وسيدي Abi Yazid Al-Bustami wa Ahmad Ar-Rifai wa Sayyidi al Shabandi, wa Abi Hasan Al-Syadili wa Abdul Qadir Al-Jilani ثم إلى سيدي أبي مدين المغربي ثم إلى سيدتي رابع العدوية ثم إلى أرواح جميع سادتنا العدويين خصوصا منهم سيدنا الإمام المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا عبد الله بن أحمد بن عيسى وسيدنا علوي بن عبد الله بن أحمد بن عيسى وسيدي الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وسيدي الحبيب عبد الرحمن بن محمد السقاف وسيدي الحبيب أبو بكر سكران والحبيب علي بن أبو بكر سكران والحبيب عبد الله بن بكر العدروس والحبيب أبو بكر بن عبد الله العدروس الأردني وسيد فخر الوجود الشيخ أبي بكر بن سالم والحبيب أحمد بن محمد صاحب الشيب الحمسي والحبيب عبد الرحمن بن محمد مولى أرشد الجفري والحبيب يوسف بن عابد الحسني وسيدي الحبيب عمر بن عبد الرحمن العبطاس والشيخ علي بن عبد الله باراس ثم إلى سيدي الحبيب عبد الله بن علوي الحداد والحبيب أحمد بن زيد الحبشي وأوسلم فرهم ثم إلى الحبيب حسن بن الصالح البر الجفري والحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر ثم إلى سيدي وحبيبي الحبيب بكر بن عبد الله بن طالب العطاس وأصول فروعه ثم إلى رسالتي والشيخ وقدوة الله ابن علي بن محمد بن حسين الحبشي ولوالديه الحبيب محمد بن حسين الحبشي والأبو علوية بن حسين الهلي الجفري ومشايخه وتلاميذته وإخواته وإخوانه وأزواجه سنة فاطمة بنت محمد مولاي خاله وأولاده الحبيب عبد الله والحبيب محمد والحبيب أحمد والحبيب علوي والحبابة خديجة وسليم فريم ثم رسالتي والشيخ وقدوة الله حبيبي محمد أنيس بن علوي الحبشي ولوالديه وزوجته بالشفاء بن طه بن عبد الصقاف ولوالديها وابن عمي علي بن محمد أنيس الحبشي ولد حسين وعمي علوي ثم إلى روح الحبيب علي بن بكر سقاف حبيب محمد نجيب بن طه بن عبد الله السقاف وجدي أحمد عبد الرحمن أدرس جدي عبد الرحمن بن حسين أدرس وجدي علي بن مدى حبشي ثم إلى أروى جميع أزواجهم ووصولهم وفورهم ثم إلى روح خالي حسين وخالي ألوي خالي محمد ثم إلى روح بابا إلي ثم إلى روح بابا بكر من الجنة ثم إلى روح الحبيب شيخ بن محمد بن سيدنا العدوس أي عبد الرحمن والحبيب صالح بن أحمد أزكر وزوجات العلوية ووالدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم ودي أموات المسلمين خصوصا من كان في السابق حاضرا معنا وآل تباس من أموات المسلمين اليوم مبريد وكان مع المسلمين وأهل معلى والبقي والزنبل والفرق أقدار جميع رب البشر أن الله يغفر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 Pukul yang betul agak keras sedikit. Didengarkan suaranya. Ibadallah rijalallah aghithuna li ajlillah wa kunu aunana lillah asa nahdha bi fadlillah ibadallah Mari bersama-sama. Wa ya aqtab wa ya anjab wa ya sadat wa ya ahbab wa antum ya ulil albab تعالوا وانصروا لله سألناكم سألناكم زلفى رجونكم وفي أمر قصدناكم فشدوا عزمكم لله عباد الله رجال الله غيثونا لأجل الله أسكنوا عونانا لله سنهضى فيا رب ربي بسادتي تحقق لي إشارتي عسى تأتي بشارتي ويسفو وقتنا لله بكشف الحجب عن عيني ورفع البين من بيني وطمس الكيف والعين بنور الوجه يا الله عباد الله أونانا لله نهضر صلاة الله مولانا على من بالهدى جنا ومن بالحق أولنا شفيع الخلق عند الله على الكافي صلاة الله على الشافي سلام الله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 أور المفسدين يا ربنا يا ودود نسألك فك القيود ونيل كل القصود واغفر لنا أجمعين يا أرحم Kita sudah mengawali dengan doa dan zikir. Yang dalam kusidah tadi, solawatnya ada, doa minta ilmu, minta selamat, minta macam-macam, semuanya sudah ada. Insya Allah itu akan jadi doa pembukanya rawdoh selama-lamanya. Insya Allah ya. Amin Allahumma. Amin. Bapak Ibu hadirin semuanya. Alhamdulillah kita masuk di penghujung bulan Sya'ban. Jadi dikatakan alhamdulillah kenapa? Karena bulan Ramadan sudah di depan mata kita. Kenapa kita harus senang dengan datangnya bulan Ramadan? Ciri orang-orang yang beriman, Ramadan semakin dekat, dia semakin senang. Kalau Ramadan mau pergi, maka dia semakin sedih. Lah kadang kita tuh suka lupa. Kalau Ramadan mau pergi tambah senang. Betul tuh, betul tuh. Jadi Ramadan itu di hari-hari terakhir banyak orang yang senang. Yes, bentar lagi hari raya, puasa selesai. Eh, jangan sampai kita seperti seperti itu. Ramadan mendekati kita senang, Ramadan nanti mau pergi kita usahakan sedih. Kalau nggak bisa sedih, ya disedih, sedihkan. Pokoknya dijadikan sedih, sedih dan se sedih. Karena apa? Karena Ramadan itu bulan yang Allah curahkan anugerah yang tiada tara yang tidak ada di bulan-bulan yang lain. Di dalamnya ada di antaranya Lailatul Qadar. Ya, Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu apa? Lailah artinya malam, Qadar artinya yang punya nilai, punya bobot. Lailatul Qadar malam itu punya bobot tidak sama dengan malam yang lain. Punya nilai yang tidak sama dengan malam yang lain. Apa itu nilainya? Satu malam itu nilainya sama dengan seribu bulan. Jadi malam yang Allah kasih pahala buat orang yang beribadah di malam itu, pahalanya seperti ibadah selama seribu bulan. Ini kalau kurus itu satu satu mata uang apa, terus di, dikasih kurusnya seribu kali lipat. Kira-kira punya uang seribu diganti satu juta itu kurusnya besar atau kecil? Eh, besarnya luar Luar biasa kan? Belum ada atau di dunia ini mata uang manapun yang seribu rupiah diganti satu juta? Belum kan? Belum ada. Nah itu Ramadan krusnya seperti itu. Satu malam itu pahalanya seribu bulan. Yang mana dalam malam-malam seribu bulan itu tidak sama dengan malam-malam yang biasa. Jadi seribu bulan yang full to'at. Seribu bulan yang full to'at. Nah seribu bulan itu patokan ibadahnya Bani Israel. Bani Israel dulu ada orang-orang yang ahli ibadah. Jadi baru bisa disebut kiai atau ustadz di Bani Israel. Kalau sudah tinggal di rumah seribu bulan ibadah terus. Itu baru disebut ahli ibadah. Nah kira-kira ada tidak di antara kita yang setahun tinggal di rumah ibadah terus? Kita-kita ini? Enggak kan? Kalau orang-orang soleh ada yang sampai empat tahun tidak keluar. Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad Asgaf almarhum di Gresik, tokohnya ulama di Gresik. Habib Abu Bakar itu 16 tahun tidak keluar dari rumah. Ibadah. Kholwat ya, 16 16 tahun tidak keluar dari dari rumah. Makanya jadi aulia, jadi orang-orang yang luar luar biasa. Nah, pada Israel dulu 1000 tahun, eh, 1000 bulan. 1000 bulan ibadah terus. Sampai dapat julukan abid, ahli iba, ibadah. Nah, Allah berikan pahala ibadahnya abid-abid Bani Israel yang ibadah seribu bulan tanpa henti, itu kepada orang yang dapat Lailatul Qadar. Begitu dapat malam Al-Qadar, dia dapat bonus pahala ibadahnya Bani Israel selama seribu bulan. Lah kinten-kinten. Pahalanya banyak atau dikit? Banyak. Nah kita dosanya banyak atau dikit? Banyak. Nah karena dosa kita banyak, kita butuh ganjaran yang ba banyak. Karena itu ya kita harus siap-siap untuk mengejar Lailatul Qadar. Nah, Lailatul Qadar itu ada syaratnya. Satu, orangnya tidak boleh memutuskan tali silaturahim. Kalau memutuskan tali silaturahim tidak mungkin bisa dapat Lailatul Qadar. Jadi makanya kalau ada kakak atau adik menyakiti kita seperti apapun tetap sambung silaturahim. Paman atau bibi ganggu kita seperti apapun tetap sambung silaturahim. Jangan sampai putus. Karena kalau kita mutus, maka Lailatul Qadar tidak mungkin mau nampakkan diri pada kita. Dapat tuh nggak mungkin. Karena itu udah ada pakemnya. Ada atu, aturannya, syarat dan ketentuan berlaku. Juga diantaranya mudminul khomri. Orang yang kecanduan minuman keras. Entah itu narkoba, entah miras. Mabuk, kecanduan. Kalau Ramadan dia tetap seperti itu, tidak akan dapat Lailatul Qadar. Makanya orang-orang yang yang baik, orang-orang yang baik, itu ada yang pemabuk masih mabuk, tapi dia punya pedoman, Ramadan poso aku. Ya, Ramadan saya enggak mabuk, Ramadan saya mau cari Lailatul Qadar. Emangnya pemabuk enggak boleh cari Lailatul Qadar? Eh, ini ini pemabuk yang baik masih masih sadar, Ramadan saya mau cari Lailatul Qadar, saya akan berhenti minum khamar. Kemudian orang yang durhaka pada orang tua itu tidak mungkin dapat Lailatul Lailatul Qadar. Jadi inti mau dapat Lailatul Qadar itu sebetulnya satu, hatinya harus penuh kasih sayang, tidak boleh membenci ya siapapun. Itu kalau mau dapat Lailatul Qadar. Berarti gampang atau susah? Gampang. Mau dapat Lailatul Qadar itu syaratnya gampang, jangan benci orang lain. Selesai toh? Emang susah enggak benci orang? Nanya saya. Gak benci orang itu susah atau mudah? Mudah atau susah? Jujur, jujur, jujur. Tidak membenci orang, mudah atau susah? Susah atau mudah? Susah. Mudah atau susah? Susah. Iya. Sebetulnya mudah, kenapa jadi susah gitu kan? Kenapa jadi susah? Enggak benci orang itu sebetulnya mudah. Tidak harus mencintai loh ya, tidak mem membenci, ditipu bisa memaafkan. Ya. Kemudian di, dicaci bisa memaafkan. Lah kan cuma modalnya memaafkan kan mudah toh ya. Memaafkan, jangan dibenci, maafkan, maafkan, maafkan, maafkan dan maafkan. Yang seperti ini layak dia dapat Lailatul Qadar. Memaafkan itu tanpa syarat loh ya. Kalau maafkan masih grundel namanya bukan maafkan itu. Ya ya, kamu saya maafkan. Kamu saya maafkan. Tapi saya nggak mau ngomong sama kamu. Ada tanya model begitu? Ya, kamu saya maafkan, tapi saya tidak mau ngomong sama kamu. Itu namanya bukan maafkan. Ya, saya maafkan kamu, tapi jangan temui saya lagi seumur hidup. Itu namanya maafkan atau membuka pintu permusuhan. Ya. Itu permusuhan namanya. Maafkan tuh ya maafkan selesai. nggak ada gak ada syarat-syarat yang model bagi begitu. Ya, kamu kamu saya maafkan. Ya, kamu saya maafkan, tapi jangan injak rumah saya lagi. Enggak seperti itu. Saya ambil contoh di Al-Qur'an. Udah repot lah ini kalau bahas contoh ini nanti aja Ramadan jangan sekarang. Itu bagian kisah Nabi Yusuf. Nah, kalau saya keluarkan sekarang Ramadan kurang seru. Ya, ini nanti untuk jatah Roma, Ramadan. Allah coba kita lihat Allah. Kita ini satu hari berbuat dosa banyak atau dikit? Banyak. Allah marah pantas atau nggak pantas? Sangat pantas, betul kan? Tapi yang dilakukan Allah menawarkan maaf atau menawarkan marah? Menawarkan maaf. Dan saya kalau merenung, kalau saya merenung, kalau sampai ada muslim masuk neraka itu kebangetan sudah. Kalau merenung loh ya. Kalau nilai sisi rahmatnya Allah, muslim kok masuk neraka, berarti itu pol. Berarti itu pol kebangetan. Kenapa? Muslim yang gak minta ampun aja dimintakan ampun sama Allah kok. Muslim maksiat gak minta ampun, maksiat terus gak minta ampun. Allah sudah siapkan manusia-manusia yang minta ampun buat dia. Astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat. Setiap subuh itu umat Islam diperintahkan sama Allah 27 kali habis sholat ucapkan Astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat. Ya Allah, aku minta ampun untuk mu'minin wal mu'minat. Dimintakan ampun loh itu. Habis solat, Allah maghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Padahal janji Rasul doa muslim untuk saudaranya tanpa pengetahuannya kabul. Betul kan? Berarti kalau muslim mintakan ampun pada orang-orang yang pada Allah untuk orang-orang yang maksiat kabul atau enggak kabul? Kabul. Sebetulnya Allah itu sudah melakukan rahmat yang luar biasa untuk muslimin. Disiapkan manusia-manusia yang mintakan ampun. Berarti sayangnya Allah pol-polan atau biasa? Pol maha menyayangi kan pol berarti Allah maha menya, menyayangi. Kalau manusia masih diragukan, diragukan kualitas minta ampunnya, Allah siapkan malaikat. mereka malaikat-malaikat mintakan ampun untuk orang-orang yang hidup di muka bumi. Malaikat mintakan ampun untuk yang hidup di muka bumi. Lah, ampunan yang dipanjatkan malaikat kira-kira diterima Allah enggak? Diterima. Jadi kalau sampai ada muslim enggak dapat ampunan, berarti sa poli polnya luar biasa. Lah yang pol itu diantaranya apa? Yang sampai nggak bisa dapat ampunan dengan doa-doa itu orang yang durhaka pada orang tua, orang yang memutuskan tali silaturahim itu ampunan akan mental kecuali dimaafkan oleh orang tuanya. Kecuali dia nyambung tali silatu silaturahim. Nah, ini Allah mau maafkan seperti itu, maafkan dan maafkan dan maafkan. Lah kenapa kita yang nggak punya apa-apa, nggak -apa, bisa apa-apa kok kemaki gitu ya? Gaya sok, tiada maaf bagimu. Tiada maaf bagimu. Ya berarti kita nggak butuh ampunannya Allah. Kita nggak butuh Lailatul Qadar. Kita nggak butuh yang awaluhu rahmah, wa ausatuhu maghfirah, akhiru minan nar berarti nggak nggak butuh. Kalau ya butuh, ayo ditoto artinya saya maafkan semua orang. Saya maafkan semua orang. Seperti yang saya contohkan, Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, pengarang Maulid Duror, yang lahir di kota Siwon Hadramut tahun 1259 Hijriah dan wafat tahun 1333 Hijriah, yang mana kakak beliau merupakan mufti Mekah. Kakak beliau itu guru daripada Kiai Haji Hashim Ash'ari dan Bahya Khalil al ini, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Yasin Al-Faddani dalam kitabnya Tasniful Asma disebutkan di situ Kiai Haji Hasim Ash'ari dan Bahya Khalil Al-Bangkalani radhiyallahu anhuma belajar kepada Habib Husin bin Muhammad bin Husin, kakak dari Habib Ali di Mekah selama 10 tahun. Nah, ini Habib Ali beliau itu kalau mau tidur, mau tidur. Coba nanti kita bisa niru ndak ya? Mau tidur tuh angkat tangan, orang yang memusuhinya didoakan satu persatu. Ya Allah, jadikan fulan, fulan, fulan, fulan mulia dunia, mulia akhirat. Ya Allah beri fulan fulan fulan rezeki yang berlimpah ruah. Didoakan yang luar biasa. Sampai istrinya Habib Ali itu cemburu. Wahai suamiku, orang lain yang musuhi kamu, kamu doakan seperti itu. Hebat sekali. Saya istrimu kok gak pernah kamu doakan seperti itu. Maka Habib Ali menjawab, ya kalau kamu sudah ada dalam hati saya. Jadi setiap hati saya tergerak itu langsung katut. Hati saya tergerak langsung kan? Katut walaupun tidak disebut oleh li, lisan. Udah ada dalam dalam hati. Tiap mau tidur mintakan maaf dan mendoakan orang-orang yang musuhinya. Lah kira-kira kita bisa tidak seperti itu? Ibu-ibu sakit bu? Ini insya Allahnya insya Allah bisa dipertanggungjawabkan atau cuma ngeles? Insya Allah untuk mengelak atau insya Allah beneran ini? Bapak-bapak sanggup mendoakan yang musuhi pak? Nah, ini insya Allah beneran atau insya Allah ngeles? Beneran insya Allah ya. Nah inilah sepintas tentang sempintas tentang bulan suci Roma, Ramadan. Nah kapan Ramadannya? Jangan nanya sama anak saya. Ramadannya kapan? Jawabannya tidak berubah. Jadi Ramadan itu dari dulu sampai sekarang tidak mungkin berubah. Tanggal satu Ramadan. Dah pasti betul itu. Gak mungkin keliru. Ramadannya tanggal satu Ramadan. Nah kapan tanggal satu Ramadan? Gak mungkin keliru. Kalau Syakban sudah habis. Ya kalau Sa'ban sudah habis pasti tanggal 1 Ramadan. Maka jangan nggak usah bingung kapan Ramadannya. Cari saja tanggal satunya. Nah tanggal satunya kapan Beb? Tanya sama pemerintah. Gak usah ruwet-ruwet. Tanggal sekian satu Ramadan. Gak usah. Ikut pemerintah. pemerintah. Hari raya kapan Bib? Manut pemerintah. Manut pemerintah. Kalau pemerintah salah nanti yang urusan pemerintah dengan Allah. Kita nggak ikut ikut urusan. Enak atau? Tapi kalau kita ngarang-ngarang sendiri tambah repot nanti. Jadinya re repot. Nah, kalau udah diumumkan satu Ramadan, maka yang hari itu balik wajib puasa. Yang hari itu balik wajib puasa. Nah, kita semua wajib puasa. Terus berakhirnya kapan? Kalau udah masuk satu Syawal. Kapan satu Syawal? Kalau Ramadan sudah habis. <laughs> Begitu ya. Sepele gitu. Nah, kapan itu Ramadan habis? Tanya sama pemerintah pemerintah. <clears throat> Karena di pemerintah sudah ada lembaganya, apa ulama-ulamanya, ustadznya, kiainya udah kumpul jadi satu. Dari Sabang sampai Merauke sudah rapat. Istilahnya kalau beda pendapat, itu yang kumpul di di pemerintah itu jumlah ulamanya lebih banyak daripada yang di luar gitu loh. Paham loh? Yang di luar tuh nggak nggak sebanyak yang kumpul di pemerintah. Pemerintah artinya suara terbanyak itu ada di pemerintahan. Ya tinggal ikut aja. Yang beda pendapat dengan saya boleh, nggak apa-apa gitu ya. Ini kan saya ngajar murid-murid saya, teman-teman saya. Kalau saya manut pemerintah. Tanggal 1 Ramadan kapan? Satu Syawal kapan? Tanya pemerintah. Jadi nggak usah nanya sama saya lagi yang SMS, WhatsApp, BBM, Facebook. Habib, Ramadannya kapan? Emangnya saya dewan isbat. Bukan kan? Tanya sama pemerintah. Nah, Terus Raudhah mau ngapain? Eh, malam hari ini ceramahnya model begini aja. Raudhah mau ngapain? Ramadan mau ngapain? Jenengan kalau kangen sama saya, usahakan terawih di sini. Ya, kalau kangen sama saya, usahakan terawih di sini. Walaupun ngambil cuma Jumat misalnya. Habib tiap Jumat saya tetap mau ke Raudhah terawih. Ya ikut tra terawih. Atau saya Senin sama Jumat Habib mau ikut terawih di Raudhah. Atau tiap hari saya mau terawih di Raudhah, bebas. Tapi saya kangen sama jenengan, makanya jenengan yang <laughs> sering-sering muncul di sini terawih bareng. Kalau terawihnya nggak bisa bareng, setelah terawih ada kajian. Kajiannya apa? Tafsir kisah Nabi Yusuf. Tafsir, bukan tafsir surat Yusuf ya. Tafsir kisah Nabi Yusuf. Jadi mungkin ayat-ayatnya itu nggak saya urutkan, tapi kisahnya mau saya urutkan. Dari Nabi Yusuf itu ibunya siapa? Adiknya siapa? Kemudian saudaranya berapa? Ya sejarah Nabi Yusuf alaihissalam sampai khatam, sampai sampai khatam. Itu setiap malam selama bulan suci Ramadan. Selesainya tanggal berapa, Beb? Selesainya kapan? Nanti di bulan Ramadan kita baru tahu. Tapi sementara tiap malam kita akan Eh, menyajikan kisah Nabi Yusuf alaihissalam Dan tiap malam ada dialog. Tiap malam ada dialog. Ada tanya tanya jawab. Baik yang live streaming nanti lewat SMS mungkin maupun yang ada di depan mata saya akan tanya jawab. Termasuk malam hari ini. Jadi Raudhah sudah saya kemas mulai malam hari ini nanti juga ada sesi tanya jawab baik yang streaming radio maupun video dimanapun mau nanya nanti akan saya kasih nomor silahkan SMS tapi ya belum tentu pertanyaannya dibacakan dan dijawab bisa dipahami nah kemudian apalagi programnya Raudhah Ramadan programnya saya buka di sini ya, salat maghrib di sini insya Allah kalau jenengan pengen buka bareng saya ya monggo ke sini tapi yang mau buka di sini ngomong dulu. Maksudnya ngomong dulu biar saya bisa cepatkan bukonya. Sebab nanti kalau tiba-tiba 500 orang kaget saya. Gitu kan ngomong dulu. Nah, ngomongnya bagaimana? Nanti saya kasih nomor SMS gitu kan. Nomor yang bisa di SMS. Jadi tiap hari kalau mau buka di sini, Habib saya mau ikut buka di Roldo. Tinggal SMS ke nomor ter tersebut. Yang jelas bukan nomor saya. Nomornya Abah Edwin. Ya nomornya Mas Edwin nanti untuk menampung orang-orang yang pengen buka bersama di majelis Ar-Raudhah. Sampai di sini jelas? Jelas ya? Nah, nanti setelah Ramadannya selesai, bulan Syawal seperti biasa. 14 Syawal itu halal bihalal. Sekaligus niat untuk menahlilkan Habib Anis ya. 14 Syawal halal bihalal. Tempatnya di mana, Bib? Ya di majelis ini. Di majelis ini. Nanti kita usahakan yang datang biar semaksimal mungkin karena itu halal bihalalnya raudhah. Habib kira-kira kalau Syawal ada di rumah Anda? Wallahu alam. Karena saya belum lihat jadwal saya. Jadwal saya kadang kok ngerti-ngerti hari ketiga sudah keluar kota, saya juga kaget tuh. Hari ketiga sudah keluar keluar kota, hari kedua sudah keluar kota. Ya mungkin saya justru hari-hari awal itu tidak ada di Raudhah. Jadi kalau mau halal bihalal lebih bagus ya 14 Syawal. Satu sampai tiga belas awal silakan keliling ke rumah dulurnya, temannya, sahabatnya. empat belas awal kumpul di Raudhah. Kalau tidak ada perubahan, empat belas awal itu jatuhnya malam Jumat. Ya. Terus Jumatnya mulai kajian bed belum. Mulai kajian adalah Jumat beri berikutnya. Karena malam Jumat dan Jumat mepet kan ya. Jadi mulai mulai kajiannya Jumat beri berikutnya. Itu seputar tentang persiapan bulan Ramadan. Sebelum dilanjutkan monggo diunjuk rin. Ya, saya mau minum bingung soalnya jenengan ada yang minum. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini saya mau ngajarkan satu hal buat bekal selama bulan suci Ramadan. Allah nih kalau satu hal ini dipegang betul saya khususnya dan hadirin semuanya Insya Allah kita akan dapat Lailatul Qadar. Ya. Allah. Apa satu hal itu? Sholat isya berjamaah jangan pernah ditinggalkan. Sholat isya berjamaah jangan pernah ditinggalkan. Subuhnya nggak jamaah, duhur, asar, maghrib nggak jamaah, isya harus jamaah. Karena disebutkan dalam sebuah riwayat, siapa yang selama bulan suci Ramadan sholat isyaknya berjamaah, maka dia dapat Lailatul Qadar. Jadi isaknya berjamaah. Yang jadi masalah banyak orang yang sholat raweh di masjid, tapi isaknya justru di rumah sendiri. Pelakunya hadir di sini tidak kira-kira? Jadi di rumah sholat, isak sendiri, terus berangkat ke masjid ikut ra, raweh. Ini aneh gitu. Ini aneh. Yang dikejar terawihnya, jangan ngejar terawihnya dulu. Yang dikejar isaknya berjamaah. Kalau udah isaknya berjamaah itu dapat, maka insya Allah Lailatul Qadarnya dah dapat. Karena nilai isya berjamaah ini nilainya luar luar biasa, seperti sholat malam selama selama malam itu sepanjang ma, sepanjang malam. Kalau kita sholat isya ber, berjamaah. Kemudian usahakan selama Ramadan itu cari orang-orang baik yang puasa. Orang baik yang puasa. Kelihatan orang yang puasa banyak di rumah, tidak keluar, tidak lihat TV. Baik kan itu ya. Anda suap pakai korma. Disogok pakai korma kalau bahasa saya. Artinya disogok pakai korma bagaimana? Dirayu, Pak. Ini hadiah korma ya Pak ya. Tolong nanti Bapak kalau berbuka, korma ini dulu yang dimakan ya. Jangan yang lain. Jangan minum, jangan apa. Incipi korma saya dulu. Nah ini namanya politik ngerebut pahala orang lain. Ya politik ngerebut pahala orang lain. Begitu orang yang berpuasa ini ngincipi kurma kita, langsung pahala puasanya ditransfer ke rekening pahala kita nih. Blum. Dia tetap saldonya dia nggak berkurang, tapi di, di rekening kita juga dapat dapat saldo yang sama. Asik atau nggak asik itu? Asik. Nah, berarti kita harus cari orang banyak atau dikit? Banyak gitu. Cari orang banyak, bulan-bulan-bulan. Makanya saya paling iri sama orang-orang sugih yang pinter. Kalau orang sugih bodoh saya nggak iri. Orang sugih bodoh itu saya nggak iri. Kalau orang sugih pinter saya iri. Kenapa? Nah, enak betul dia. Ngasih korma di masjid, ngasih es di masjid, ngasih makan di di masjid. Iya, masjid, masjid, masjid, masjid dikasih semua. Satu bulan. Misal pengeluarannya 2 miliar gitu ya. 2 M satu bulan. Tapi yang dikasih ini orang-orang yang mau batalkan puasa. Ya dia enak. Ganjarannya sak masjid di PKB kan yo nakal ya. Soalnya pinter itu. Itu orang sugih yang pin pinter. Kalau orang sugih bodoh kan duitnya nggak dibuat begitu ya. Nggak nggak iri saya, nggak iri. Karena kita itu iri sama orang-orang yang punya pahala ber, berlebihan. Fastabikul khairat. Berlomba-lombalah untuk mendapatkan kebajikan. Nah kalau kita punya, eh, makanya suruh, suruh nabung kan untuk Ramadan. Punya, cari orang-orang yang kira-kira dia bagus ibadahnya, kasih. Ya, biasanya yang yang rodok bagus itu santri di pesantren. Kalau santri udah keluar dari pesantren udah berubah mungkin. Kalau santri di pesantren kan masih ter terjaga, terjaga. Makanya kalau orang ngasih pesantren, ngasih pesantren beras, ngasih pesantren apa yang untuk berbuka gitu ya. Itu ganjarannya luar luar biasa. Nah kita harus ngatur amal kita. Kalau nggak ngatur nanti nggak mudeng. Duit ini keluar tapi tidak pada tempat yang yang pas. Eman-eman gitu loh ya. Eman Eman-eman, mau sama-sama mengeluarkan duit, kita kan pengen ganjaran yang luar luar biasa. Kemudian apalagi? Kan banyak orang yang Ramadan itu kalau dia kerja gak kuat sampai gak poso. Iya toh? Ada kan? Memang karena fisiknya, karena fisiknya. Atau karena malesnya. Maka kalau bisa teman-teman kita yang genah males gitu ya, tanyai, kamu kalau kerja satu minggu dapat duit berapa? Sekian. Sekian, iya. Berarti satu bulan berapa? Sekian. Satu orang saja enggak usah banyak. Satu orang saja. Awakmu poso sesasi tak gaji double. Kamu puasa satu bulan, saya gaji double dan nganggur enggak usah kerja. Dah kamu tengok-tengok sama saya aja. Ini yang mau menyelamatkan satu orang begini, ini ganjarannya bukan sunnah loh ini. Orang yang tadi mau meninggalkan kewajiban, jadi tidak meninggalkan kewajiban. Kelihatannya kan sepele ya, tapi pahalanya luar biasa. Berapa sih gajinya orang satu bulan? UMR ini? Satu juta setengah, anggap begitu ya? Satu juta setengah. Double kan berarti tiga, tiga juta. Mas, mbak, tak bayar tiga juta, gak usah kerja. Preyo sesasi. Kira-kira orangnya senang atau gak senang? Senang, tapi orang poso, awas salamu. Orang poso, hmm, ya, wajib poso. Ya wajib po, poso. Sebab memang wajib. Yang wajibkan Allah Subhanahu wa taala. Awas kamu gak? Gak puasa. Aku ora ridho nak awakmu ora ora poso. Bukan gak ridho sama uangnya loh ya. Gak ridho kalau kamu tidak puas puasa. Ya Allah memang tidak ridho. Ya, kita juga tidak tidak ridho. Ya cara-cara begini ini kadang orang gak perhatikan. Ya tidak diperhatikan. Ada justru gara-gara kita orang gak poso. Batalkan posonya. Kenapa? Ngasih kerjaan yang berat. Tahu pembantunya lemah, Ramadan tambah dikai kerjaan yang berat, be? berat. Lah majikan model begini, yaumul kiamah nanti entenono. Iya. Silahkan tunggu pembalasan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Ramadan ya ringankan beban karyawan itu. Memang suruh kerja tetap kerja, tapi diringan diringankan. Jangan sampai membebani sehingga akhirnya dia nggak kuat, dia batalkan puah, puasanya. Nauzubillah min min dzalik. Nah, ibu-ibu Ramadan itu kan eh, ada yang tidak puasa ya. Nah, tolong ibu-ibu kalau nggak puasa jangan di depan anaknya yang masih kecil. Karena itu nggak mendidik. Nggak mendidik bagaimana? Nanti anak ngomong, "Lah ibu aja nggak mau poso." Lu anak kan belum paham ya. Belum paham. Ibu nggak mau puasa. Jadi pura-pura poso, nanti makannya kalau nggak kelihatan anak. Nah, sekarang fenomena menarik. Kita masuk mall siang, ibu-ibu pakai udung tuh ya makan di tengah hari di siang Ramadan meskipun jelas itu lagi menstruasi, mau nggak poso betul nggak poso, tapi yo nganggo sopan santun gue ah, adab. Jangan sampai tambah diserukan Ramadan silahkan warung-warung buka ya. Jangan seperti itu. Saya kemarin makan di warung salut sama yang punya warung. Warungnya larisnya luar biasa. Warung eh, kare itu ya, Pak D itu di dekat balapan sana ya. Saya lihat di situ ada pengumuman, selama Ramadan libur total istirahat. Padahal warung ini yang makan tuh mobil-mobil mewah yang parkir di sana. Ramenya luar biasa. Tapi tulisannya Ramadan libur total, istirahat. Sanggup jenengan ngaten? Ramadan libur total, mesti ngomong bib kendile pripun gitu. Nah, ya dipersiapkan. Oh, kita telat memang persiapan ya. Dipersiapkan jauh ha? jauh hari. Ya jauh hari. Ini kan mesti ada seminggu kan ya? Nggak ya, sampai seminggu. Siapa tahu kok diniati betul. Dikasih rezeki yang luar biasa oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kan begitu. Fokus betul gimana caranya kita memaksimalkan Roma, Ramadan. Nah, satu hal yang pengen saya ajarkan pokok. Ini tadi kan macam-macam ya. Satu hal pokok yang pengen saya ajarkan selama Ramadan. Rasul tuh ngajari zikir. Rasul ngajari zikir. Kadang orang itu nyepelekan di akhir bulan Sya'ban seperti ini, Nabi itu bersabda, perbanyaklah kalian untuk mengucapkan empat hal. Perbanyaklah kalian untuk mengucapkan empat hal. Dua hal yang kalian ucapkan itu akan buat Allah Tuhan kalian ridho. Dan dua hal lagi pasti kalian butuhkan. Yang dua buat Allah ridho, yang dua kita butuhkan. Apakah itu? Yang pertama, syahadatlah Tiada Tuhan kecuali Allah. Yang kedua, minta ampunlah kepada Allah. Yang ketiga, mintalah sur surga. Yang keempat, berlindunglah dari siksa api neraka. Sama ulama udah disusun tuh, jadi satu doa. Ashadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Ashhadu an la ilaha illallah Astaghfirullah al jannata wa na'udzubika minan nar Ashhadu an la ilaha illallah Astaghfirullah al jannata wa na'udzubika minan nar Sampai di sini dulu. Ini kan yang kita butuhkan toh? Sahadat, minta ampun, minta surga, berlindung dari neraka. Rasul mengatakan aksiru, perbanyaklah. Sayangnya kita baca ini cuma kalau mau buka. Betul kan? Kalau mau berbuka baru baca. oh an la ilaha illallah astagfirullah. Bagus. Tapi sayangnya cuma itu dan habis terawih. Habis subuh, waktu duha, zuhur, asar, ketika jalan di jalanan kita tidak perbanyak ini. Padahal Rasul perintahkan perbanyak bukan cuma mau buka sepanjang bulan suci Ramadan. Diperbanyak. Kemudian sama ulama ditambah satu lagi. Apakah itu? Istri Rasul yang bernama Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha. Duduk bersama Nabi, kemudian nanya. Ini pinternya Sayyidatuna Aisyah. Ya Rasulullah, kalau saya dapat Lailatul Qadar. Kalau saya dapat Lailatul Qadar. Apa yang harus saya minta? Leung judulnya minta apa dikasih kok. Saya harus minta apa? Harus minta apa? Jawabannya apa? Mintalah ini, ucapkan ini. Kuli, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya. Sama Rasul disuruh minta apa? Minta maaf. Minta maafnya Allah diberi maaf sama sama Allah. Enggak disuruh minta macam-macam. Lailatul Qadar cuman minta dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau dapat maaf selesai dapat semuanya. Surganya dapat, ya, istananya dapat, semua ada dapat. Nah, sama ulama digabungkan yang tadi diulang tiga kali ditambah Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afun tuhibul afa fa'fu anna ya karim ya karim ini juga bagian dari hadis. Memang dalam hadis sebagian riwayat ditutup dengan ya karim, duhai yang maha pemurah. Lah zikir doa ini bukan bid'ah. Ya, bukan bid bid'ah. Kalau ada orang mengatakan Nabi nggak pernah habis traweh kemudian baca zikir ini. Oh, Nabi udah nyuruh kok ya. Ya, memang Nabi nggak nggak nggak apa namanya ngajak sahabat baca semua. Sebab sahabat nggak usah diajak, udah baca. Lah kita ini imamnya udah bengak-bengok, ya udah meneng kabeh tengak-tengok. Enggak ada yang ikut gitu kan? Dahsyatnya apa zikir ini? Yujibu husnul khatimah. Siapa yang rajin baca ini Ramadan itu akan dapatkan husnul khatimah. Sudah jelas syahadat, dapat ampunan, dapat surga, dilindungi dari neraka. Yang mesti syaratnya nomor satu husnul khatimah. Di pasar Kliwon ini dulu, saya sering sampaikan juga kalau Ramadan tuh. Ada satu bapak-bapak boncengan dengan kakak sepupu saya. Boncengan dengan kakak sepupu saya. Ramadan biasa kalau sore itu cari es ya untuk keluarga. Naik motor ke arah Bekonang ini. Jembatan Mojo itu terus. Saya nggak ngerti persisnya berhenti di masjid mana. Nah, azan asar kan belum sholat asar. Tapi ketika jalan Temennya sepupu saya ini yang boncengkan nanya sama kakak saya. Namanya Hasan. Hasan, ini enaknya kalau Ramadan gini bacanya apa toh? Diajari. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Baca itu. Oh ya, iya. Sehingga anak motor berdua dibaca asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah Nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar sampai akhir. Nah, lihat masjid mampir. Mau sholat ah, asar. Motor parkir karena dia udah punya wudhu langsung masuk masjid sholat sunnah tahiyatul masjid dan qobliyah asar. Lah kakak sepupu saya belum punya wudhu ke tempat wudhu, wudhu dulu. Lah waktu wudhu ini dia lagi sholat temennya ya, temennya lagi sholat. Yang di masjid teriak, mas mas mas temennya mas temennya. Kaget tuh kakak saya. Langsung lari ke masjid. Dilihat temannya itu ketika takbir Allahu Akbar terjatuh meninggal dunia. Dalam sholat. Itu asyik atau gak asyik? Asyik. Jangan mau Ramadan nanti dapat begitu? Mau, tapi jangan Ramadan sekarang gitu kan. Nanti Ramadan, Ramadan, Ramadan, Ramadan, Ramadan, Ramadan 100 tahun lagi. Jangan tahun ini, Bib, begitu ya. Sama. Mau oh, kita pengen halal halal dulu kok ya. Dan masih banyak Eh, cita-cita kita untuk memperjuangkan dakwah ilallah. Betul kan ya? Kan ya? ya, tapi pengen meninggalnya seperti itu kan cantiknya luar luar biasa. Di sholat yang paling dicinta Allah, sholatul Musto. Menurut riwayat adalah sholat A. asar di bulan suci Ramadan. Setelah dikir, ucapan asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah. nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, para pemirsa dimanapun Anda berada, Mohon maaf nih suara saya masih belum belum pulih ya. Masih seperti ini. Karena ya masih keliling terus. Jadi suaranya dipakai terus. Belum bisa diisti, diistirahatkan. Kuncinya, ya, kunci dari doa tadi kalau kita lihat. Ya, doa tadi kalau kita kita lihat. Kita disuruh prasangka baik kepada Allah dengan modal satu. Sadar tuh pasti. Modal minta ampunan. Betul kan? Astagfirullah. Minta ampunan. Posisi dosa kita seperti apa? Enggak usah takut. Latakhof. Jangan takut sama dosa kita kalau udah berhadapan dengan ampunan Allah. Gusti, ampunanmu lebih besar. Aku banyak dosa, tolong ampunono itu. Paham kan? Itu yang namanya orang takut sama Allah begitu. Takut sama Allah itu dengan minta ampun, banyak zikir, bukan kemudian nangis takut tapi kemudian istighfar tidak. Sekarang pertanyaan saya. Bapak ibu satu hari istighfarnya berapa kali? Kita ini loh. Coba, coba dihitung. Dosanya banyak atau dikit? Banyak. Istighfarnya? Istighfarnya? Dosanya? Istighfarnya? Ajib ya. Dosanya? Coba yang keras, dosanya? Istighfarnya? Dosanya banyak, istighfarnya sedikit. Berarti kacau atau enggak kacau ini? Kacau ya. Minimal kan rodok member. Dosamu banyak, istighfarmu banyak. Lah itu kan member ya. <laughs> Bagus gitu, masih bagus. Dosa kita banyak, istighfarnya dikit. Betul kan? Jujur aja dulu. Anggap banyak, jenengan yang aku banyak, saya mau nanya berapa tuh banyaknya? gaya ya, mun banyak-banyak. Yang gaya ngomong banyak tadi coba ayo. Banyaknya berapa? Satu hari sepuluh ribu kali? Iya. Enggak. Lima ribu? Enggak. Empat ribu? Coba saya nyang udah. Tiga ribu? Seribu? Lihat terus berapa kali? Udah. Sedikit. Sekarang sedikit itu udah sudah disebut istighfar belum? Saya definisikan istighfar. Istighfar itu apa? Tolabul maghfirah. Minta ampun. Namanya orang minta sungguh-sungguh atau enggak sungguh-sungguh? Sungguh-sungguh. Apalagi yang diminta ampunan. Duit sama ampunan itu nilainya besar mana? Jenengan butuh duit satu triliun. Mintanya harus sungguh-sungguh atau enggak sungguh-sungguh? Datang sama satu yayasan sama satu perusahaan uh, eh, majelis kita butuh sumbangan dari Anda satu triliun. Jaluke karo ngakak-ngakak ya tanpa proposal yang benar. Kira-kira diusir atau enggak diusir? Diusir jawabannya gendeng awak muhyiddin. ya. Kamu gila, silahkan pergi kan begitu ya. Satpam pak pergi dia. Nah ini kita nih bukan minta duit, minta ampunan. Ampunan itu syarat untuk masuk sur surga. Yang diminta bukan sembarangan. Lah mintanya harusnya sungguh-sungguh atau salah-salah? Sungguh-sungguh. Coba kita lihat kita udah betul-betul ngucap astagfirullah tuh bini enggak? Ya Allah, tolong ampuni saya. Atau astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Zikir di lisan hati enggak ikut atau hatinya mantep lisannya ikut yang mana? Selama ini loh, selama ini istighfar kita itu sekedar di lisan, hatinya belum ikut. Atau hatinya sudah astagfirullah, lisannya baru astagfirullah. Yang mana? Sebagian ada yang hatinya sudah mayoritas baru di di lisan. Betul? Oke. Sekarang kalau baru di lisan minta ampun lisannya ucap astagfirullah tapi matanya matanya lihat yang diharamkan Allah. Kira-kira bagaimana itu? Misalnya mas-mas yang muda-muda, lihat mbak-mbak cantik terus dilirik, astagfirullah. Saya mau nanya, ini istighfar atau ngece ini? Ngece gitu kan? Ya, saya nggak ngomong seperti itu, ini kan contoh ekstrim ya, contoh yang terlampau luar biasa. Gak sampai seperti itu, tapi kita ini gak sadar. Nonton sinetron sambil istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Nonton sinetron. Ya inilah yang dikatakan oleh Sayyidah Rabi al-Adawiyah istighfaruna yahtaj ilal istighfar. Istighfar kita butuh diistighfari lagi. Butuh diistighfari. Lah untungnya istighfar itu tolabul maghfirah bukan ngucap astagfirullah. Istighfar itu artinya tolabul maghfirah bukan ngucap astagfirullah. Ngucap astagfirullah itu cuma salah satu bentuk istighfar. Salah satu bentuk istighfar. Nah, tolabul maghfirah artinya minta ampun. Nah, minta ampun tuh caranya diantaranya apa? Coba Mas Edwin ambilkan Al-Quran. Di sini ada terjemahan. Ya. Satu cara ini yang pengen saya ngajak jenengan teman-teman saya di Raudho dan pemirsa mengamalkan semaksimal mungkin selama bulan suci Ramadan. Mengamalkan semaksimal mungkin selama bulan suci Ramadan. Surat Al-Baqarah Surat Al-Baqarah ayat 186. Eh 168. Al-Baqarah 160 eh, 268. Maaf ya, Al-Baqarah 268. Coba di, dicatat dan dibuka kalau yang pegang Al-Qur'an di rumah. Al-Baqarah 268. Al-Baqarah 268. Sudah? Yang nyadar sudah nyadar. Ini resep dapat ampunan dan resep dapat duit. Coba di sini yang nggak pengen duit angkat tangan. Yang pengen dapat duit banyak berkah coba angkat tangan. Banyak berkah ya. Alhamdulillah normal semua. Ya, oh itu angkat terus berarti pengen dapatnya banyak terus itu ya. Para pemirsa, kuncinya ini, kuncinya di sini. Al-Baqarah 268. Coba kita kita baca bareng-bareng ya. Qala Allah Ta'ala. Asyaitanu ya'idukumul faqra. Asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Wallahu wasi'un alim. Ayat ini kalau kita baca ayat-ayat sebelumnya, entah 267, 266, 265, itu ayat-ayat yang menjelaskan keistimewaan orang-orang yang rajin sodakoh. Yang rajin berder, berderma. Jadi 268 turun sebelumnya, sebelumnya 267, 265, 266, itu ayat-ayat yang menjelaskan keistimewaan orang-orang yang soda, sodakoh. Tapi saya tertarik dengan ayat 268 ini. Yang lain saya tertarik, tapi yang ini akhir-akhir ini sangat menyentuh menyentuh hati saya gitu. Yang ini ya, sangat menyentuh. Artinya apa? Kebangetan kita jadi manusia nih. Pol kebangetannya. Allah itu sudah ngasih tahu. Asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan. Setan. Jenengan tahu setan? Oh belum. Sudah pernah ketemu setan? Sudah. Awak ya setan kok yo. Ya. <laughs> Setan ketemu setan kok bingung. Kan banyak kan setan dari kalangan manusia dan jin, betul kan? Jadi manusia-manusia yang yang menuruti setan itu dia lagi jadi setan. Lah kita pernah jadi setan? Sering udah. Jujur aja kita kan sering jadi setan. Nah, setan itu punya satu pekerjaan yang luar biasa. Dan Allah ngasih tahu kita. Setan yaidukum dengan kata-kata wa ada yaidu, menjanjikan. Jadi dijanjikan sama setan dalam arti ditakut-takuti. Awas lu ya. Awakmu melarat lo. Hati-hati. Kamu nanti kalau sedekah miskin kamu. Kamu kalau sedekah melarat kamu. Kalau kamu sedekah, jadi orang fakir kamu nanti. al ya ya'idukumul fakro. Ditakut-takutin sama setan. Wah, kamu udah nggak punya duit kok. Udah gak usah sedekah. Nanti duitmu habis. Tuh banyak tuh lihat tuh dia ada sedekah duitnya habis. Ini setan. Ini se setan. Termasuk istri kalau ngomong begitu kepada suaminya berarti itu setan yang nyata jadi manusia. Bu, jangan tersinggung ya, Bu ya. Jenengan bukan setan toh? Bukan. Oh, ibu-ibu itu sangat mendukung suaminya sodako ya bu ya. Dan suami tahu istrinya punya duit, terus suami itu kok ngabot-ngaboti istrinya sodako. Berarti ya setan wujud menung, menungso. Contoh yang luar biasa suami istri yang hebat adalah ketika Rasul kedatangan tamu. Rasulullah SAW kedatangan tamu. Rasul nyuruh sahabat, coba lihat ke rumahku. Kesembilan rumahnya Rasul tuh, kamar-kamar ya. Carikan makanan. Balik sahabat, gak ada ya Rasulullah. Carikan minuman. Selain air putih, susu ada enggak? Gak ada ya Rasulullah. Rasulullah gelo. Aduh, gak bisa jamu tamu saya. Jamu tamu ini kehormatan yang luar biasa. Sebab siapa mau jamu tamu itu dosanya habis. Mau jamu tamu, tamu datang itu, ya kita jamu, tamunya pulang, dosa kita habis. Enak atau enggak enak itu? Jadi misalnya ngeluarkan duit 5 juta buat jamu tamu, terus dosa kita habis, murah atau mahal? Murah. Makanya kalau saya mertamu jenengan jamu yang luar biasa. Dan yang lain-lain maksudnya gitu loh ya. Artinya kalau kita kedatangan tamu siapapun teman kita itu ya jangan takut menja menjamu. Tapi setan lagi-lagi bisi Oh melarat lo, melarat lo, kamu miskin lo nanti, duitmu habis. Itu setan BCI. Setan BCI seperti itu, ditakut-takuti oleh se setan. Nah, Rasul nanya ketika nggak ada makanan, nggak ada minuman, Rasulullah nanya kepada sahabat, malam ini siapa yang mau menjamu tamu saya? Nah sahabat juga mikir, aduh, bodoh. Di rumah saya nggak ada makanan, nggak ada susu, nggak bisa jamu. Gelo sahabat. Ada satu sahabat melarat pol, miskin kelas berat. <laughs> miskin kelas berat. Angkat tangan, saya ya Rasulullah. Yo kape kaget. Uh. Luar biasa dia. Berani jamu, berani menjamu tamunya Rasulullah. Silahkan pulang. Sampai rumah lapor sama istrinya. Kalau bahasa kita, di ada makanan apa? Gak ada mas. Saya bawa tamunya Rasulullah. Duh, gimana kamu nih? Kita nggak punya makanan. Yang ada apa? Cuman ini sedikit buat anak-anak kita. Ya wis, memang kalau begitu anak-anak kita jadikan tidur pulas. Pokoknya gendongan kasih asi gimana caranya kalau masih punya asi nggak punya pokoknya di di ditimang-timang kalau nangis ya biar nangis sampai nanti kalau kesel ya tidur. Udah malam ini anak kita biar poso nggak usah makan nggak usah nggak usah kenyang perutnya biar lapar sama dengan kita tapi tamunya Nabi jangan sampai kelaparan, biar makan. Gimana, Dik? Setuju, Mas. Bojo model ngaten, masih ada ndak? Masih ada ndak? Masih ada ndak? Sedekah ya sedekah, tapi anak ya dilingi. Nah, itu model bojo ngono akeh. Ayo, betul betul. Ya, lo saya nggak nggak nyuruh jenengan jadi seperti sahabat Nabi ini, enggak. tapi yo ya coba banget banget gitu lo ya. Jangan banget banget. Jangan terlampau pelit gitu loh. Jangan terlampau pelit. Kalau pelit ya rodok aja, nggak usah ter terlampau. Yang rodok aja ngerokok, apalagi yang terlampau gitu. Ya kan naudzubillah min min dzalik. Akhirnya sahabat ini kan buat trik, ya. Nanti kalau saya mau makan, kamu hidangkan dalam keadaan lampu mati. Nanti saya tak pura kecap-kecap makan yang lahap biar tamunya mengira saya lagi makan. Betul kan? Cerita ini kita semua sudah sudah tahu, ya kan? Ternyata perbuatannya ini menyebabkan Allah tertawa. Allah tertawa lihat perbuatan kalian berdua suami istri dengan tamunya. Dilaporkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Artinya Allah bangga, Allah senang dengan muslim yang seperti ini. Oh, ajib atau enggak ajib? Ajib. Ini ini melarat kelas berat, tapi pangkatnya kelas tinggi. Betul kan? Nah sekarang banyak orang sugih kelas berat, tapi pelangkatnya melarat kelas berat di akhirat. Wono tamu nyugi ya botera rayaram Seng metu banyu putih, banyu putih, banyu putih. Alasannya ini yang paling menyehatkan. Orang butuh sehat, Mas. Awakmu pelit kok ya. Oh ini yang paling menyehatkan. Oh. Ya, kalau punya duit gitu ya, sugono macam-macam jeruknya keluarkan gitu kan dia. Ya? Ya madunya keluarkan, susunya keluarkan, tawari toh mau apa minumnya gitu kan? Peksa dikit, memang tamu itu harus dipak dipaksa. Itu bagian daripada iman. Man kana yu'minu billahi yaumil akhir falyukrim dhaifah. Siapa yang imannya kepada Allah dan hari akhir sempurna, dia hendaknya mau memuliakan tamunya. Memang memuliakan itu kadang makso, kadang mak maksa. Ini kan urusannya dengan arto ya duit. Nah, kalau tamu itu datang, dimuliakan, pulang dosanya yang memuliakan habis. Dosanya tuan rumah ini habis. Makanya orang-orang soleh itu ngarap-ngarap, moga-moga ada tamu, moga-moga ada tamu. Kalau kita, moga-moga orang no tamu. Betul? Kata Upin dan Ipin, betul, betul, betul, betul, betul. Gitu kan? Nah, boleh dilanjut? Boleh. Asyaitanu ya'idukumul faqra dan penyakit ini hinggap di kebanyakan manusia akhir zaman ini. Setan nakut-nakuti kamu akan kamu-kamu sedekah melarat. Coba sekarang siapa yang nggak pernah dibisiki setan gitu angkat tangan. Pernah atau kita dibisiki? Ya, sering kan ya? Engger mau ngeluarkan duit, apalagi kalau Jumatan. Bapak-bapak ini kalau Jumatan. Itu kota amal lewat. Begitu buka dompet, ada 100 ribu, 50 ribu, 20 ribu, 10 ribu, 5 ribu. Mesti setan mengatakan, ojo sing abang. Mesti begitu kan? Setan yang ngomong, bukan kita setan ngomong. Jangan yang merah. Ya kan? Sing kuwi wae. Merahnya seng cilik gitu kan? Merahnya kelas beda. Yang 5000 sa saja. lima ribu ada dua, satu bagus, satu lusuh. Pasti pilih yang lusuh. Itu siapa yang ngajari? Setan. Betul kan? Yang satu ibu jangan, istrimu masih butuh, anakmu masih butuh. ya musola Ar-Raudhah masih butuh. Kalau saya begitu. Ar-Raudhah masih butuh. Nah, ini setan model begini mesti diajar. Saya sampai mukul-mukul nih. Ya. Mesti diajar ini setan pelit, setan bakhil itu setan paling mengerikan. Ngeri itu. Karena orang yang begitu nggak sadar, amalnya akan rontok langsung neraka Karena Allah paling benci sama orang pelit. Yang dibuat pelit apa tuh? Duit saya ngasih ya Gusti Allah kok. Pinternya dia bukan, yang ngasih semua Allah Ta'ala kok dia pelitnya luar luar biasa. Ini na'udzubillah min min dalik. Terus lanjutannya. wayak murukum bil fahsya. wayak murukum bil fahsya. Dan setan itu nyuruh merintah kamu agar kamu berbuat keji. Aslinya fahsya ini keji. Berbuat keji. Cuman keji di ayat ini artinya apa? Buka semua tafsir. Bukan zina. Setan menyuruh kamu berbuat keji di ayat 268 Al-Baqarah. Kecil dimaksud adalah untuk jadi orang yang pelit. Setan nyuruh kamu jadi pelit. Pelit disebut fahsya. Berarti pelit ini penyakit yang luar biasa. Nah, setan nakut-nakuti. Jangan sodakoh, nanti kamu miskin. Ya, jangan sodako, nanti kamu miskin. Pokoknya jangan, jangan sodako. Itu se setan. Saya mau nanya, kira-kira apa yang ditakut-takutkan setan itu terjadi atau enggak terjadi kalau kita kita sedekah? Enggak mungkin terjadi. Itu bisikannya setan. Itu bisikannya setan. Enggak ada orang sedekah melarat itu enggak ada. Tidak ada. Kalau sampai orang sodako melarat berarti sodakonya enggak ikhlas. Berarti enggak? Gak ikhlas. Kalau ikhlas gak mungkin melarat. Janjinya Allah kok. Ya, janjinya janji Allah. Kalau benar sedekahnya gak mungkin dia melarat. Pasti makmur. Pasti makmur. Nah, setan nakut-nakuti anehnya, kita tahu setan itu yang paling pintar ngapusi. Paling pintar berbohong, paling pintar berdusta. Itu saya setan. Betul kan? Tapi kita kok percaya sama setan? Makanya mau sedekah abot. Pada lanjutan ayat ini Allah katakan, Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Wallahu wasi'un alim. Wallahu wasi'un alim. Sungguh Allah menjanjikan kepada kalian semua, Allah nggak nggak ngomong harta dulu tidak. Ini yang saya tertarik tuh di sini. Jadi kalau kita ditakut-takuti setan, nanti kamu sedekah, kamu melarat. Kan begitu ya? Kamu sedekah nanti mis, miskin. Allah menjanjikan tidak dikasih harta dulu. Sama Allah dikasih sesuatu yang lebih dari harta. Lebih dari dunia dan segala isinya. Apakah itu? Kalau kamu mau sodako, Mau berderma. Maka Allah menjanjikan kepada kalian semua. Maghfiratan minhu. Allah akan kasih kalian semua ampunan. Nah istighfar itu kan tolabul maghfirah. Istighfar itu cari maghfirah, cari am, ampunan. Makanya kalau kita merasa butuh diampuni, jangan cuma lisan komat kamit astagfirullah, astagfirullah, tetapi tangannya ditutup, tangannya nggak dibuka, berat untuk sodakoh. Model begini susah dapat ampunan. Paham ya? Jadi orang yang istighfarnya benar, itu mesti gandengannya duitnya banyak, sedekahnya lancar. Mesti begitu. Itu gandeng. Makanya di Al-Quran Nabi Nuh alaihissalam mengatakan, Fakul tustaghfiru rabbakum, innahu kana Ghafara yursilis sama'a alaikum midrara, wa yumdidkum bi amwali wa banin, wa yaj'al lakum jannati, wa yaj'al lakum anhara. Itu Nabi Nuh mengatakan pada kaumnya yang waktu itu paceklik. Gak ada hujan sekian tahun. Sampai hewan-hewan itu mati. Tanaman mah, mati. Manusia juga banyak yang mati. Saat itulah Nabi Nuh nasihati kaumnya. Istaghfiru rabbakum. Kalian semua minta ampun sama Allah. Istighfar kepada Allah. Innahu kana ghaffara. Karena sungguhnya Allah itu paling suka ngasih ampunan. Makanya saya paling benci kalau ada ketemu manusia nakut-nakuti orang yang minta ampun. Allah percuma, percuma. Kamu tuh minta ampun gak diampuni. Ini manusia model begini bolone setan. Bolone se setan. Minta ampun lo ya, bukan cuman dremimil istighfar lo ya. Istighfar betulan dan hati minta minta ampun. Jangan khawatir, pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Minta ampun Allah Maha Pengampun. Nanti kalau itu kalian lakukan, Allah akan kirimkan hujan yang lebat dari dari langit. Lanjutannya, wa yumditkum bi amwali wa banin. Allah akan memberikan kalian pertolongan dicurahkan kepada kalian semua amwal, harta yang macam-macam. Bukan satu jenis, bukan malin kasir, tapi bi amwalin. Dengan harta yang jenisnya macam-macam. Jadi kalau perusahaan itu ya perusahaannya macam-macam. Batiknya jalan, kerupuknya <laughs> jalan, serabinya jalan, rental mobilnya jalan, warnetnya jalan. Kenapa? Karena Allah yang ngasih. Yumditkum, yumditkum. diimdat sama Allah. Dibantu oleh Allah Ta'ala. Allah yang nolong. Kalau judulnya Allah yang nolong itu kira-kira beres atau enggak beres? Beres. Syaratnya apa? Tolabul maghfirah istighfar. Minta ampun. Dan minta ampun yang paling gampang langsung dapatkan ampunan kata Allah di ayat 268 surat Al-Baqarah. Wallah ya'idukum maghfiratam minhu wa fadla. Kamu mau memberi yang lain. Mau so sodakoh kepada yang lain. Kamu akan diberi ampunan. Itu yang pertama. Yang kedua, wafadlah. Dan Allah akan memberikan karunianya kepadamu. Karunia, fadl. Allah nggak bilang surga. nggak bilang sur, surga. Karena dengan ampunan, surga itu sudah didapat. Dapat ampunan, surga itu sudah didapat. Wafadlah, fadlah ini apa? Ini yang menarik. Fadl itu di sini kita dikasih Allah kekayaan, kecukupan tanpa usaha dari kita. Tapi Allah yang ngatur. Tanpa usaha dari kita. Kalau dilihat usahanya, gak cukup. Lawang nambal ban kok mau beli Alphard. Ya, nambal ban kecil di kampung mau beli Alphard, Gak masuk akal loh. Gak masuk akal. Tapi dia rajin nambal ban, istighfarnya juga rajin. Allah kasih. Karena apa? Allah akan memberi dia ya tanpa usaha dari dia yang mencukupi. Dari sisi kemurahannya Allah, Allah yang ngatur, aku yang kasih, aku yang kasih. Fadl. Itu namanya fa, fadl kemurahanmu. Ibaratnya kalau pengamen. Jreng jreng jreng. Kira-kira ini nyanyi atau apa cuman asal gerakkan tangan? Asal gerakkan tangan gitu ya. Kalau ketemu orang yang pemurah, orang yang dermawan betul, Orang yang dermawan itu enggak ngeliat suaranya rano, Enggak ada suaranya. Ini jeng-jeng yang nggak manfaat. Tapi mungkin lihat orangnya ini kok ngenes di hati apa nggak tego gitu ya. Maka berkat lihat wajahnya ini bisa keluar 100 ribu. Nah mas ambil ini gitu. Ini dari sisi apa? Apa hasil kerjanya dia jeng-jeng? Bukan. Dari sisi dermawannya yang ngasih, betul kan? Nah Allah akan memberi orang yang dermawan, rezeki yang berlimpah dari sisi kedermawanannya Allah. Nah kalau Allah ngasih dari sisi kedermawanannya, kira-kira banyak atau dikit? Banyak. Berkelanjutan atau akan akan berhenti? Berkelanjutan. Pertanyaan saya, selama ini yang kita kita ikuti janjinya Allah apa janjinya setan? Jujur. Janjinya Allah apa janjinya setan? Contoh ibu-ibu. Bu. Ibu. Jenengan kalau di pasar lomo atau pelit? Ibu-ibu kalau di pasar dermawan atau pelit? Pemirsa, di lantai dua arrodo terjadi kegaduhan ibu-ibu. Ya, Mas Seto, mulai bulan Syawal itu di atas kameranya juga diarahkan ke ibu-ibu. Ya, ibu-ibu itu disyuting. Jadi biar orang-orang juga ngerti lihat gitu ya. Jadi di atas ada kegaduhan ibu-ibu, biar yang pelit-pelit nanti ke syuting kelihatan gitu. Bu, jenengan kalau di pasar dermawan atau pelit? Lu ngaku kan? Ah, iya. Ngaku. Makanya harga-harga kebutuhan pokok naik terus. Soalnya ibu-ibu pelit, pe? Pelit. Masa cuma 100 rupiah ditawar? 500 rupiah ditawar. Betul atau betul? Lah iya, itu pelit atau enggak pelit? Pol atau enggak pol? Lo ngaku kan? Pelit. Terlampau dihitung, terlampau dihitung. Jawabannya, lah Beb saya enggak punya duit. Caranya dapatkan duit itu enggak usah ngitung duit, itu caranya. Maksudnya Beb, maksudnya enggak ngitung itu kalau sedekah, enggak usah dihitung, hitung gitu loh ya. Dah, nah, nyah, nyoh, nyah, nyoh, nyah, nyoh, nyah, nyoh. Yang gak yakin jangan tiru saya, jangan. Ya, kalau gak yakin jangan tiru saya, mesti gagal. Kenapa? Judulnya gak yakin sama Allah kan kebangetan. Makanya Allah marah. Tak jajal sih ya. Ya wis nggak kabeh, entek no duit sisan. Masa Allah dijajal. Mau Allah dicoba dulu. Saya mau coba-coba ya, kira-kira Allah itu menepati janji atau tidak. Kan kurang ajar. Makanya semua Allah dihancurkan sekalian hartanya. Oh, awal awal per, per, per, apa namanya perjalanan dengan Allah, ya. Awal kita jual beli dengan Allah itu dilandasi dengan dengan MOU M MU-nya, O u nya ya. Memoru memori apa itu? Of understanding ya. Ya, memory of understanding, saling kepahaman ya. Dengan Allah syaratnya nomor satu, MOU-nya itu kamu harus yakin saya itu akan mengganti semuanya. Kamu harus yakin saya akan berikan kamu ampunan. Kamu harus yakin saya akan lipat gandakan modal yang kamu serahkan kepada saya. Yakin tak? Anehnya kalau ke bank yakin sama bunga bank. Betul. Deposito yakin sama deposito. Betul. Betul. Tapi sama Allah gak yakin kebangetan atau tidak kita ini. Saya ini serak-serak, gerok-gerok, flu, bengak-bengok begini. Karena saya ingin menanamkan keyakinan dalam diri saya sendiri dan semuanya. Saya ngomongin diri saya sendiri. Kebangetan kita kalau sampai enggak yakin. Kayak yakin sama Allah. Jadi yakin dulu sama Allah. Yakin Gusti. Saya tanam modal kepada anda. Ya Allah pasti akan kembali berlipat ganda. Dan dosa saya pasti engkau ampuni. Selesai. Makanya jangan pernah macam-macam sama orang yang dermawan. Jenengan kalau lihat orang dermawan itu maksiatnya seperti apapun udah tutup mata. Wong yang yang nggak dermawan aja suruh tutup mata apalagi yang dermawan. Maksudnya tutup mata itu ditungake, mudah-mudahan diampuni, gitu kan ya? Jangan omongkan keburukannya dan jangan nyacat. Orang biasa aja nggak bernyacat, toh loh kita. Suruh tutup aibnya muslim muslimat, betul kan? Muslimin muslimin, muslimat muslimat yang punya dosa tutup aibnya, jangan omongkan. Itu yang biasa. Apalagi yang dermawan. Dalam hadis Rasulullah berkata, "Ittaku hati-hati kalian terhadap dosa-dosanya orang yang dermawan. Karena kalau dia tergelincir dalam kemaksiatan, Allah yang akan memegang tangannya dan mengangkatnya." Coba bayangkan. Karena janjinya Allah ini janjinya. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu. Allah udah janji ngasih ampun dia kok. Allah akan janji maafkan dia. Makanya sejarahnya orang lomo meninggal tidak husnul khatimah sebelum ketemu. Orang yang lomo itu meninggalnya husnul khotimah. Janjinya Allah dapat ampunan. Contoh, itu kisah yang di Bani Israel. Orang yang suka ngutangi orang itu ya. Dosanya kan dia luar biasa maksiatnya. Maksiatnya luar biasa. Tapi diampuni Allah cuma karena satu amal. Bukan karena amal yang banyak. Satu amal. Apa amalnya itu? Kalau lihat yang utang itu orang miskin gak bisa bayar. Sama dia diikhlaskan. Ikhlas. Lunas. Ikhlas. Lunas. Allah katakan pada malaikat, malaikat lunaskan dosa-dosanya, surga buat dia. Coba kalau kita utang uang semelarat, duwe utang reso bayar cek diling iling terus. Dia belum bayar sama saya. <laughs> Betul? Ini semua kok diem kenapa? Hah? Jam berapa ini? Wuh, udah jam 10 kurang seperempat. Padahal ini baru dimulai ini pertandingannya ini. Baru seru-serunya nih saya saya ngomong begini. Sekarang saya mau nanya, setelah mendengar Al-Baqarah 268 ini, masih takut sedekah atau semangat sedekah? Semangat ya? Nah, timbul ucapan seperti ini dari Habib Novel. Sudah miskin kok masih takut jatuh miskin? Kan bodoh luar biasa. Orang miskin takut jatuh miskin. Ini bodoh atau enggak bodoh? Bodoh kan? Kita enggak punya duit, takut enggak punya duit. Bodoh atau enggak bodoh? bodoh. Mestinya kalau nggak punya duit itu, berani ambil resiko untuk dapat du duit. Betul kan? Bener nggak? Gak punya duit, harus berani ambil resiko untuk dapat duit. Bener? Nah, kalau nggak punya duit, takut nggak punya duit kan aneh. Kenapa? Wes biasa. Hidup susah itu udah biasa. Biasa, ada tawaran dari Allah. Kesempatan kamu jadi orang kaya yang nawari Allah. Meskipun pekerjaanmu tidak bisa mencapai kekayaan itu. Syaratnya satu, kamu yang rajin sedekah sama orang lain. Tawaran dari Allah. Menarik atau enggak menarik ini? Menarik. Caranya gampang atau susah? Gampang. Kita disuruh kerja keras sama Allah. Tidak. Allah enggak nyuruh kita kerja keras. Enggak atau? Suruh apa? Ojo petut, ojo pelit. Betul? Yang lomo. Sanggup. Suami mulai lomo pada istrinya. Bisa? Nah, istri juga begitu. Kalau punya emas jangan disimpan di lemari. Lu, tuh tuh tuh lihat tuh tuh tuh tuh. Punya emas cuma disimpan lemari. Saya mau nanya, jenengan punya emas-emasan disimpan di lemari. Jenengan mati jadi milik siapa? Ahli wa? Waris. Ya kalau ahli warisnya genah, kalau gak genah terus bagaimana? rebutan. Jadi apa namanya parti? Pertikaian. Betul kan? Ya mending kalau itu dicairkan, diuangkan untuk menyenangkan masih hidup, senangkan untuk ahli waris yang masih hidup, senangkan. Itu kan luar biasa. Jadi itu soda, sodako. Nah ayat 268 ini menggugah saya. Menggugah saya. Gugah bagaimana? Urip ki gampang kok digawe angel ya. Mau mau dapat ampunan sedekah. Nah Ramadan itu dikatakan bulan sodakoh loh itu Ramadan tuh. Bulan sodakoh. bukan cuma bulan puasa tapi bulan sodakoh. Nah, karena Ramadan bulan sodakoh dan banyak peluang untuk sedekah. Kita kalau lihat orang yang umroh itu di bulan Ramadan, itu waktu buka, Biarat eret Yang sini ngeret, kamu buka di sini, kamu buka di sini, eret-eretan. Semua pengen ngasih bu, buka. Lah kok kita tidak mau masak lebih dikak kita nggone kok abot kalau Ramadan kenapa? Kalau ini diterapkan kan bagus ya. Tiap hari masak atau enggak masak? Tiap hari masak atau enggak masak, Bu? Masak. Lebihkan sedikit, lebihkan satu piring, enterkan tempat tonggonya. Hari ini ngantri tonggo yang ini, besok ngantri tonggo yang itu, lusa ngantri tonggo yang itu. Satu bulan Ramadan insya Allah 30 warga. Kepala apa? Kepala rumah tangga 30 kakak kan? ter, ter, terkena oleh oleh masakan kita. Jenengan di, dicintai satu kampung atau dibenci? Dicintai. Didongake sugih napa melarat? Sugih. Padahal itu cuma ngiriminya biasa sedikit. Indah kan Islam ini? Indah. Ramadan itu suruh berlomba-lomba sodako. Dan satu bulan Ramadan. Nanti jangan kita cuma teraweh. Jangan cuma baca Al-Quran. Sedekahnya dimaksimalkan sodakohnya dimaksimalkan. Makanya THR itu ya adanya di Ramadan. Gak ada THR kok di bulan Syaban gak ada. Betul kan ya? Tunjangan hari raya. Ada Idul Adha tunjangan hari raya. Gak ada, cuma Idul Fitri. Kenapa kok muncul THR itu? Karena nilainya apa sodakoh di bulan di bulan Ramadan itu luar luar biasa. Nah, kalau Ramadan seperti itu, ya kita siap-siap nih ada berapa hari mulai pasang strategi. Saya mau sedekah kemana aja ya? Saya mau sedekah apa gitu ya? Cari. Ya, cah? Cari apa yang kira-kira kita berikan pada orang menjadi sesuatu yang manfaat untuk dia dunia dan dan akhirat. Terutama yang yang untuk makan. Coba bayangkan satu keluarga kita kasih beras 30 kilo atau 50 kilo. Itu buat satu bulan. Jadi dia selama berbuka tuh makannya dari beras kita. Cantik atau enggak cantik? Cantik. Setan masuk lagi. Nah saya nggak punya duit kok bib. Niat tosi, niat kok abot yo. Belum apa-apa, saya nggak punya duit. Nah inilah yang menyebabkan melarat terus. Miskin terus. Kenapa? Karena udah takut duluan. Gak ada semangat sudah kau tuh ada. Nah saya enggak punya duit kok. Saya orang susah kok. Saya yang butuh disedekahi. Loh ya, lihat nih. Ya toh? Padahal Nabi bersabda, "Afdhalus sodakoh. Sedekah yang terbaik, sedekah di saat kamu itu dalam keadaan uh, anta sahih, syahih, takhsal fakra wa ta'mulul ghina. Maka sallallahu Dalam keadaan sehat bukan sakit. Orang sakit sedekah biasa, butuh waras gitu kan? Sahih, syahih dalam keadaan pelit dalam arti berat mengeluarkan duit. Kenapa? Duitnya dikit. Semua sudah dihitung untuk kecap, tempe, beras, dihitung semua sisa seribu rupiah. Jadi mau mengeluarkan kan abot. Syahih. Tahsal fakro. Wah, kamu takut jatuh miskin. Ini kalau saya keluarkannya lebih dari sisa. Sisanya cuma seribu. Ini kalau saya keluarkan sepuluh ribu. Wah, tekor nih. Melarat saya nggak punya duit nanti ini. Taksal pak, fakro. Watak mulul gina. Dan kamu masih membayangkan sewu ini seribu rupiah kalau saya simpen saya tabung ini sepuluh hari ya dapat sepuluh ribu jadi pengen punya tabungan mengharapkan kekayaan dalam kondisi yang seperti itu duit pas-pasan takut jatuh miskin ya eman-eman mengeluarkan ya kamu sodako, itulah kata Rasul sedekah yang terbaik sedekah yang ter terbaik Mas ingat ceritanya anak kecil yang dikasih uang saku sama bapaknya Ya, dikasih uang saku sama bapaknya untuk sekolah selama satu minggu. Hari Senin dikasih, itu untuk Senin, Selasa, Rebu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu libur ya. Jadi Senin, Selasa, Rebu, Kamis, Jumat untuk lima hari. Dikasih uang tiga puluh ribu. Nah, ini untuk jajan di sekolah dan untuk transportasi. Ngasihkannya hari Minggu. Ya Minggu dikasihkan, nanti Senin dibawa. Mohon maaf, jadi ngasih Minggu atau Sabtu gitu ya. Senin dibawa. Minggu pagi diajak bapaknya ke Car Free Day. Lihat orang yang jalan-jalan, lari-lari, gitu kan? Ya, seperti itu. Nah, dalam kondisi seperti itu, anak ini lihat ada entah kakek-kakek atau ibu-ibu tua nenek-nenek gitu ya, minta-minta. Langsung anak ini ngeluarkan uang uang sakunya di kantong tiga puluh ribu, semua dikasihkan peminta-minta tadi yang memang betul susah ya, betul-betul su, susah, dikasihkan. Bapaknya langsung negur anaknya rambung. Nah, Kok ngasih orang itu semua uangmu kenapa? Kasih aja sedikit. Jawaban anaknya, Pak, saya kesian sama bapak ini. Saya membayangkan, ya, kalau bapak seperti itu bagaimana? Kalau bapak kan alhamdulillah masih punya saya. Ada yang ngewangi. Orang ini nggak punya siapa-siapa, Pak. Nggak ada yang yang bantu. Saya bayangkan kalau Bapak seperti itu, saya juga akan sedih. Saya akan bantu. Nah, ya kasih kasih nak, lima ribu atau sepuluh ribu, jangan tiga puluh ribu uang sakumu semua. Jawaban anaknya, uh, apa? Yang nggak apa-apa pak, biar puas, biar dapat yang yang banyak. Nah kamu nanti satu minggu ini sekolah berangkatnya duitnya dari mana? Kamu jajan dari mana? Sambil senyum ke arah bapaknya. Saya nggak ragu pak, saya nggak takut pak. Lo kenapa? Saya masih punya bapak saya masih punya bapak. Gak mungkin bapak gak ganti uang saya. Begitu kan? Nah anak ini yakin punya bapaknya yang bakal ngasih dia duit sebagai gantinya. Maka dia tidak takut untuk memberikan apa yang dia miliki kepada orang lain. Nah kita punya Allah yang maha kaya, yang maha mengerti, yang maha melihat, yang maha membalas, yang maha lomo. Tapi kita pelitnya luar biasa. Kok saya gentak -ngintak kenapa ini? Semangat. Oh ini penutupan kok ya penutupan Sa'ban nih ya harus ada tampil beda, pakai imamah, pakai ridak, gerok, bengak-bengok gitu ya. Agak be beda. Tapi saya pengen jenengan kesetrum semangat saya. Pulang dari sini pokoknya rajin untuk sodako. Jangan takut sama gak punya duit. Ya rajin soda, sodako. Setuju? Setuju. Mas Edwin, ambilkan dompet saya di kamar. Apa? Cuma ngambil dompet kok ya ambil dompet aja kok sudah langsung heboh. Ah. Ya kan? Boleh dilanjut? Boleh ya? Nah, berarti cara cari makfiroh yang rajin Oh, Jangan takut pokoknya. Memang perlu dilatih, perlu dilatih. Setannya biar minggat itu. Setan melarat ini biar ditinggak, biar minggat. Setan yang nakut-nakuti kemiskinan itulah setan yang menyebabkan datangnya kemiskinan gitu. Ya, dan setan nggak mau muslimin kaya nggak mau. Anda kalau lihat tokoh-tokoh dunia yang kaya raya, itu orangnya rajin sedekah. Lewong kafir rajin sedekah aja, sugih kok. <laughs> Kafir rajin sedekah su, sugih, tapi nggak dapat ampunan dia. Lihat tuh, Bill Gates itu, berapa sedekahnya? Besar sedekahnya. Ya, nggak ditimbun-timbun. Nah umat Islam kan ngetok ke zakat 2,5% persen. Mereka wabot terairan. Betul kan? Tidak mengeluarkan pajak itu takut sama pemerintah. Ya. Tapi tidak mengeluarkan zakat tidak takut pada Allah Subhanahu wa taala. Kan ini aneh bin ajaib. Ya aneh bin ajaib. Sampai di sini jelas? Jelas. Mas Roni, mana Mas Roni? Oh, ngambil dompet. Mas Edwin itu. Ya. Para pemirsa yang malam ini mau komentar atau tanya, yang lihat ini langsung atau dengar dari radio, yang mau komentar atau tanya, boleh khusus malam ini SMS sekarang juga ke nomor XL saya. 081 081 90 081 90 46 45 46 111 ya satunya tiga kali 081 90 46 satu satu satu. Yang mau komentar, mau komentarnya itu ngeritik pedes ya boleh, ngeritik pedes tapi dimakan jadi enak ya boleh, ya apapun boleh, asal jangan telepon karena nanti akan berdering terus handphonenya ya. Silakan SMS, mohon nanya juga juga boleh, ya juga boleh. Saya mau lihat. Nah, ini coba di sini yang sekolah SD yang hadir di sini coba angkat tangan. Berdiri coba, yang SD. SD, SD. Bangun, bangun. Yang SD, bangun. Bangun, yang SD. SD, yang laki aja, yang laki. Yang laki dulu. SD, itu satu. Di atas ada berapa? Hah? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas. Mana lagi? Berdiri, berdiri. Tidur, tidur, jangan. Ya. Dua belas. 13. Perempuannya berapa itu? 2. 14, 15, 16. Itu yang masih kecil sekali boleh 17. Berapa orang? 20 orang. Mas Roni tolong ditukarkan semua uang ini coba dihitung berapa ini? Saya nggak ngerti. Ya ini kekayaan saya yang ada malam hari ini. Dihitung berapa itu jumlahnya? Satu juta tiga tiga ratus. Berarti dibagi dua. Lima puluh lima puluh. Ini setiap anak ini dapat lima puluh ribu. Ijul nosek duit dek. Dah, silakan duduk dek. Ya, awas lo ya, bapaknya jangan minta lo ya. Nanti keluar nak gol ini duitnya. Wah, ini bapak ini merampok duitnya anak. Yang yang yang kemarin datang terus malam ini nggak datang jangan gelo. Rezekinya beda beda-beda. Saya juga nggak ngerti bakal kehilangan duit satu juta tiga ratus nggak ngerti saya. nggak ngerti. Ini mau ngelawan setan setan melarat tadi itu ya. Setan melar, melarat. Harus dilawan. Kalau enggak tidak bisa. Kalau mikir terus, Habib ini masih butuh buat bayar besi, masih punya hutang. Habib ini ini ini mikir begitu, nggak bakal sodako. Tidak bakal soda sodako. Justru kita itu yang selalu dalam kekurangan atau masih banyak butuh. Sedekahnya harus semakin ba banyak. Kuncinya di situ. Saya yakin malam hari ini juga minimal saya dapat uang 13 juta. Kalau nggak dapat saya tuntut Allah Subhanahu wa taala. Gitu kan? Saya yakin dah dapat. Saya nuntutnya gampang Gusti kok tega to Gusti gitu ya. Ya Allah tega bener tidak dikasih gitu kan? Yakin saya pasti dapat. Tidak mungkin tidak tidak dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti dikasih sama Allah. Itu keyakinan saya. Minimal itu mini minimal. Tapi yang maksimalnya surganya Allah Subhanahu wa taala. Tengah-tengahnya hutang saya pada orang 1,3 M lunas insyaallah dua bulan lagi. Amin. Dua bulan. Pip kok gitu? memang ya, harus semangat. Ini judulnya dungo kok ya. Kalau saya nggak nyemangatin jenengan, jenengan nggak bakal semangat. Nggak bakal sema semangat. Memang harus harus dicontohkan seperti seperti itu. Harus ada semangat gitu ya. Ada sema semangat. Jelas? Mas Roni nukarkannya jangan lama-lama. Kesian adik-adik udah itu loh biru biru biru biru. <laughs> ya. Mas Edwin yang ngambilkan duit. Coba dompet masih ada isinya enggak Mas Edwin? Loh, ternyata masih ada Mas Edwin. Wah, ada. Ada sak lembar. Buat Mas Edwin. Ah. Yang yang lain jangan meri. Ini mesti teman-teman Raudhah yang lihat nih, wah Edwin menang gitu ya. Ya Edwin ini, masya Allah beban mentalnya banyak. Ini sering saya apa namanya kerjain di sini kan? Ya sesekali kan dikerjain dapat duit nggak apa Win ya? Nggak apa-apa. Insya Allah. Tapi kalau kamu pengen cepat suki Win disedekahkan tuh Win. Ini abot ya, abot ya. Abot, iya. Eh, sedekah rahasia itu lebih baik daripada terang-terangan, Win. Iya, terang-terangan tidak seberapa, rahasia lebih bagus. <laughs> Alhamdulillah. Jadi hadirin dimuliakan Allah Subhanahu Wataala. Ini kira-kira ada yang mau nanya enggak? Yang mau nanya ada enggak nih? Coba saya mau mau absen dulu. Solo angkat tangan, Solo, Solo, yang dari Solo. Ya, ada. Oh, ada toh? Ada, alhamdulillah ada Solo. Yang dari Sukarjo, Sukarjo. Ya Sukarjo. Karanganyar. Oke. Okay. Boyolali. Wah, wow, itu atas bawah ada gitu kan. Eh, Solo Tigo ada enggak Solo Tigo di malam ini? Ya Solo Tigo ya. Yang dari Magetan, ini Solo Tigo merangkap Magetan. Ada Magetan. Ini teman-teman Magetan kan menyiarkan langsung juga dari radionya ya. Kemudian yang dari Seragen. Eh, saya itu ada menunjukkan penampakannya ya Sragen. Ini ini jangan dikira jenengan ini jin-jin Sragen juga angkat tangan ini. Cuman saya nggak bisa lihat, yakin saja kan? Ya, orang kan apa dari berbagai wilayah itu malaikat jin itu juga hadir ma majelis. Makanya jenengan kalau dari Sragen itu yang dongo mudah-mudahan yang yang ikut jinnya banyak. Bagus loh ya. Jin muslim yang ikut banyak, malaikatnya ikut banyak. Dari kota masing masing itu bawa barokah untuk ma majelis nuansanya akan berbeda. Ada di hati itu lebih dingin gitu. Kalau dihadiri oleh banyak makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Ada yang belum saya sebutkan? Jogja. Nah, itu, itu Jogja itu. Satu ini ada itu dua lagi Jogja itu Jogja. Mana lagi yang belum disebutkan? Ngawi, Ngawi. Malam ini Ngawi ada. Ya. Saya insya Allah hari Minggu pagi, eh Minggu siang sama malam ceramah di di Ngawi, insya Allah. Sudah Mas Roni? Tolong tadi adik-adik berdiri ya, biar dibagi sama Mas Roni uangnya. Ya, mulai dari soft depan dulu. Dibantu Edwin, Edwin dibantuin. <coughs> yang sudah duduk. Ya, yang sudah duduk. Yang di atas tenang, nanti menyusul. Ya. Semua dapat, semua dapat. Yang di atas duduk dulu aja, deh, Capek nanti kasihan. Tenang, tenang. Habibnya kelihatan kok, kelihatan dari sini. Walaupun nggak kelihatan tetap diketok-ketok oke. Ternyata banyak juga di atas tuh ya. Alhamdulillah. Ada yang mau nanya enggak nih di sini? Yang hadir nih di sini. Kalau nggak ada saya mau bacakan SMS yang masuk, boleh? Ya. Ini dari siapa enggak disebutkan ya? Oh, ada nih. Hadinata Supono Bekonang. Dari Mas Hadinata Supono Bekonang. Saya asal buka yang enggak saya pilih-pilih. Masya Allah, dalam satu ayat terkandung makna yang luar biasa. Terima kasih Habib. Berarti mudeng ini. Ya, berarti mu mudeng ini. Adalah asal bukanya kok ya pas gitu kan ya. Ya, ini ada lagi yang SMS begini. Ini dari uh, Dadio di Tanjung Arum Gelagah Wangi Pulan Harjo Klaten. Ya, untuk Mas Dadio di Tanjung Arum Gelagah Wangi Pulan Harjo Klaten nanya begini, "Maaf Pak Ustadz, ini acara di mana?" Iya. Ini acara di mana? <laughs> ya, boleh. Memang banyak yang nggak tahu. Ini acara rutin tiap Jumat malam Sabtu di Majlis Ar-Raudhah di Jalan Dewutan nomor 112 Semanggi, Pasar Kliwon, Surakarta, Jawa Tengah, Pulau Jawa, Indonesia. Ya bumi Nusantara. Nggih. Jadi di Semanggi di di Dewutan ya. Nanti cari aja di Google alamatnya. Cari di Google Majelis Ar-Raudhah Solo. Ya. Kalau uangnya kurang minta sama Mas Wahid. Adik-adik harus dapat semua. Adik-adik yang SD ya, yang SMP enggak. Kalau yang SMP satu boleh dikasih. Nanti akhirnya yang SMA juga beb yang kuliah gitu. Eh kerja. Oh kalau saya pas punya duit tak dumi kabeh gitu kan ya. Oh ngedum duit kan gampang, kertas didum aja kok repot. Kan cuman ker kertas. Boleh dilanjutkan bacanya? Boleh. ya. Habib, bagaimana hukumnya kalau saya punya hutang? Tapi waktu punya duit saya sodako. Boleh. Ya, orang sodak, orang punya hutang sedekah itu bu, boleh. Nanti kalau ini nggak punya hutang, maka tidak mungkin bisa so sodako karena ada judulnya hutang listrik, hutang PDAM kan ada toh? Hutang macam macam gitu kan. Tapi ya ya sadar diri, utamakan bayar hu, hutang, sisihkan sebagian untuk kok Jangan punya hutang 5 juta, dapat rezeki lima juta, disedekahkan lima juta. Lah ini ngawur. Kalau punya hutang lima juta ya, misal empat juta setengah dibayarkan hu, hutang. Yang lima ratus ribu disodakohkan. Atau ambil 100 ribu disoda disodakohkan. Itu boleh-boleh sah saja. Karena semangatnya nyawur hu, hutang. Kemudian. Ya. Bagaimana mengatasi kemiskinan hati? Dan cara melawan kepolitan dalam hati. <laughs> eh, ini cocok. Baru saja saya praktekkan. Caranya ya begini, harus berani ngedum. Gak ada cara yang lain. Harus berani ngedum dan kumpul sama orang-orang yang lomot. Jangan deket-deket orang yang pelit, penyakit cepat menular itu. Jadi punya teman pelit langsung singkiri. Ya, langsung sing, singkiri. Saking pelit, saking buruknya orang pelit sampai ada kitab namanya Hikayatul Bukhala kisah orang-orang pelit. Artinya orang pelit itu disebut namanya beserta nasabnya, anaknya siapa boleh. Ya. Saking buruknya orang pe pelit. Semoga jenengan tidak masuk buku itu. Iya, sebab saya mau buat bukunya itu Hikayatul Bukola Al-Sulu. Masuk tidak nanti ya? Entah suatu saat kapan. Saya asal buka ya. Ya kalau minta doa, uh, ya. Beb sedekah dilihat umum seperti jenengan barusan termasuk ria atau tidak. Ya. Sedekah itu ria atau tidak ria tidak masalah dilihat atau tidak dilihat. Ya, ria itu keinginan dipuji yang ada dalam hati. Ada orang tiap malam sedekah, masukkan uangnya ke rumahnya orang-orang, tidak ada yang yang tahu gitu ya. Tapi di hati batin, oh yang ngerti sengai aku piye ya kira-kira ya. Gak usah, kalau dia tahu, wah saya kan orang luar biasa. Sak kampung ini yang sedekahnya sembunyi-sembunyi cuman saya loh. Oh yang lain tuh sedekah tapi nggak ada orang yang mau tahu. Sampai nanti akhirnya suatu saat rapat RT gitu kan di masjid. Dia pun mengatakan, coba lihat itu. Karpet masjid itu siapa yang ngasih? Tahu-tahu subuh-subuh sudah ada. Subuh-subuh sudah ada. Nunjukkan kalau dia yang ngantarkan ke masjid itu ya. Nah, ini namanya namanya ri, ria. Ria itu letaknya dalam hati dan tidak ada orang yang yang bisa mengerti riaknya orang lain. Makanya kita nggak boleh nuduh orang riak itu nomor satu. Yang kedua, Jangan kita takut sama ria. Yang penting kita kan nggak mau ria, nggak mau pamer, nggak minta pujian orang. Kalau setan bisi, ya awak ria, awak ria, jawab ben, nyoh tokno terus. Yang aku jaluk jaluk ridhonya gusti Allah. Awak ria, ben ria, ya. Saya mau cari ridhonya gusti gusti Allah. Jadi ria, kalau emang betul-betul minta di buci. Kalau takut ria, itu namanya nggak ria. Takut terkena ria, itu bukan ria. Kemudian minta dipuji Allah, tapi masih ada bisikan, pengen ada pujian manusia, enggak apa-apa, jalan terus. Nanti akan hilang dengan sen sendirinya. Jelas? Jelas. Lanjut dulu, boleh ya, tambah dikit ya. Ini kan malam istimewa. Kemudian, saya seorang istri yang ditinggal wafat oleh suami. Berarti namanya apa ini? Janda. Ya, jan, Janda. Hati-hati ya bapak-bapak, jangan suka menghina janda ya. Jangan suka menghina janda. Janda itu tidak terhormat, janda itu janda-janda. Orang yang mau begini mulutnya bisa kualat. Kenapa? Karena istri Nabi yang pertama juga seorang janda. Dan yang mendakwahkan Islam pertama kali juga seorang janda. Yang membiayai perjuangan Nabi juga seorang janda. Maka janda itu selalu di di mana Bu? Bu. Jandanya itu kira-kira bapak-bapak atau ibu-ibu? Bu. Di atas ada yang janda? Oh banyak itu. Banyak itu ya. Banyak. Maka ibu-ibu yang janda jangan jangan jangan kecil hati. Ya, jangan kecil hati. Kan ada yang orang suka menghina jan, janda itu kan suka fitnah dan lain sebagainya. Karena pejuang Islam pertama kali wanita yang masuk Islam itu juga dulunya seorang janda yaitu Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha. Iya, Ini seorang janda ditinggal wafat suaminya. Nah, kebetulan suaminya hutangnya banyak. Hutangnya banyak sehingga janda ini kerja keras bayar hutangnya suaminya. Kira-kira bagaimana? Iki surga sak sak teklek-teklek insyaallah. Ini bukan cuma sodako nih, dia memenuhi kewajiban suami suaminya. Ini kan pahalanya luar biasa. Ini bakti kepada kepada orang yang yang punya hutang ini kan, yang punya hutang. Itu suatu sikap yang sangat mulia. Bukan lagi sodakoh. Ini sodakoh yang luar biasa. Kemudian, ya. Ya. Bib, saya ini punya teman. Dia suka sodako. Banyak sodakohnya. Tapi istri sama anak nggak diperhatikan. Gimana itu? Yang dimaksud istri sama anak gak diperhatikan itu yang mana dulu? Definisinya. Kalau istrinya gak dikasih makan, anaknya gak dikasih makan, istrinya gak dikasih pakaian, anaknya gak dikasih pakaian, istrinya gak dikasih tempat tinggal, anaknya gak dikasih tempat tinggal, itu namanya tidak diperhatikan. Tapi kalau istrinya dikasih makan, dikasih minum, dikasih pakaian, dikasih tempat tinggal, anaknya juga demikian, tapi duitnya gak dikasih banyak, kasih sedikit. Yang lain dikasihkan orang lain, itu bagus. Itu ba bagus. Artinya mengutamakan orang lain daripada keluarganya sendiri. Tapi jangan sampai keluarganya nggak punya duit, paham ya? Akhirnya nanti keluarganya minta, minta. Batasannya mana? Jangan sampai keluarga minta-minta. Ada uang yang cukup walaupun tidak sebanyak yang diberikan pada orang lain. Misal, anak istri dikasih uang 1 juta, 1 juta. Misal ya. Yang disedekahkan 5 juta. Bagus. Itu bah, bagus. Karena 1 juta, 1 juta itu sudah cukup bah. Banyak, meskipun yang untuk orang lain itu jauh lebih lebih banyak. Karena orang lainnya dikasihkan juga macam-macam. Ah, Orangnya kan bah, banyak. Nah, sambil dijijik anak dan istrinya sampai jiwanya sama. Sampai jiwanya sama. Contoh, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala Tapi ini syarat dan ketentuan anak istrinya udah sama jiwanya ya. Kalau belum sama jangan. Belum sama jangan. Sayyidina Abu Bakar tuh ketika ditanya sama, Allah, sama Rasulullah SAW, wahai Abu Bakar, kamu sedekah kepada Islam ini segini banyak. Lah di rumah kamu kamu tinggalkan apa anak dan istrimu? Jawabannya, aku tinggalkan Allah dan Rasulnya untuk anak dan istriku. Artinya semua duit diserahkan kepada Rasulullah SAW. Maka Rasul mengatakan tidak ada yang bisa mengalahkan Abu Bakar. Harta yang paling manfaat untuk Islam itu hartanya Abu Abu Bakar. Sayyidina Umar datang, ya Ditanya sama Rasulullah, kamu tinggalkan apa wahai Umar? Untuk untuk anak dan istrimu. Separuhnya saya tinggalkan untuk anak dan istriku ya Rasulullah. 50% untuk anak dan istri, 50% disedekahkan. Berarti ini kan istrinya 25%, anaknya 25%. Misal begitu ya. Yang 50% untuk umat. Ini niru Sayyidina Umar Ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu. Nah tinggal kita tiru yang mana? Kalau sudah keluarganya bisa sehidup semati tekad untuk berjuang di jalan Allah, siap lapar, lapar nggak ngeluh, nggak punya duit nggak ngeluh, boleh semuanya disedekahkan. Tapi kalau model anak istri masih nggak punya duit ngelah ngeluh ngelah ngeluh, ya jangan semuanya dihabiskan. Beri haknya, beri hak, haknya dan lebihkan. Dan le, lebihkan sehingga mereka merasanya nyaman. Tapi jangan kemudian tidak sodako, Paham ya? Oke. Boleh buka SMS lagi? Boleh. Bib, ada enggak inspirasi pekerjaan yang hasilnya bisa memaksimalkan kita untuk sedekah? RH Klaten. RH di Klaten saya kasih inspirasi pekerjaan besok langsung bisa dikerjakan. Jual pisang goreng keliling. Dah, nanti seminggu lapor sama saya ya. Jual pisang goreng keliling, jangan malu. Jual pisang goreng keliling. Saya saya yakin itu rezekinya banyak. Enggak laku, sedekahkan pisang gorengnya. Selesai. Enak toh? Lah enak. Ini pada gerundel di atas ini. Maka praktek dulu, jangan jangan jangan komentar. Ya praktek dulu dulu. Oke, coba. Ini soalnya yang masuk banyak. Ya. Ada yang nanya ini Mas Adlan orangnya di sini. Sedekah kalau nggak nggak cuman uang tapi senyuman. Nah, senyuman itu sedekahnya orang nggak punya uang. Jadi kalau nggak punya uang ya minimal se senyum kan begitu. Nggak punya uang minimal senyum. Tapi orang nggak punya uang sama sekali kan nggak mungkin ya kan ya. Nah kalau yang punya uang ya senyum ya soda soda kok Jangan soda kok sambil merengut tapi soda kok sambil se senyum. Ini yang ter terbaik. Ketika nggak punya duit ya kasih senyum. Semua orang gini. Maka senyummu adalah soda soda kok Memang bisa menyenangkan orang lain kan dengan senyumannya tersebut. Boleh dilanjut? Ya. Saya Beni dari Pekanbaru Rio. Ya. Ini dari Pekanbaru Rio, Mas Mas Beni. Gimana kita tahu kalau Allah sudah mengampuni kita? Ya, kita tahu bagaimana Allah sudah mengampuni kita. Itu ada kemantapan di hati. Tapi orang mukmin itu ya harus yakin diampuni Allah, tapi juga harus takut. Harus takut kepada Allah. Harus takut pada Allah. Yakin diampuni, tapi harus takut. Artinya apa? Minta ampunnya jalan ke terus. Ciri-ciri orang yang dapat ampunan itu orang yang mudah ngampuni orang lain. Jadi kalau orang itu kok gerudel, angel maafkan orang lain, itu mesti susah dapat ampunannya Allah. Tapi kalau dia ngampuni orang lain itu kok gampang ya, maafkan orang lain gampang. Ini orang yang mudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini dari Rio ya, ternyata Rio juga mendengarkan. Ya. Hmm. Oke. Okay. Ini SMS-nya banyak banget ini yang masuk. Tidak mungkin dibacakan satu persatu. Apalagi sekarang udah jam 10 lewat seper 4. Betul? Adik-adik di atas sudah dapat semua uangnya? Kurang berapa orang? Lima. Itu Mas Wahid tanggung jawab. Ya. Ini ada yang SMS begini. Ceramahnya bagus Pak. Jadi tahu banyak hal tentang Islam dari ceramah Bapak. Alhamdulillah. Ya. Assalamualaikum, saya mendengar radio. Ya ini, ini ada orang begini. Saya mendengar sebuah radio. Kalau Lailatul Qadar itu sudah tidak ada adanya cuma di zaman Nabi. Lah, itu radium gladrah sudah. Ya. Wong Al-Qur'an itu mengatakan apa? Lailatul Qadar itu khair min alfi syahr ya. Kita disuruhnya nyari Nabi saja merintahkan carilah Lailatul Qadar di 10 hari yang terakhir. Terus dia katakan Lailatul Qadar sudah tidak ada, adanya itu cuma di zaman Nabi. Berarti zaman sahabat Lailatul Qadar sudah hi, hilang. Itu radionya geladrah langsung hilangkan dari gelombang ada sudah. Jangan dengarkanlah lagi gitu ya. Ini naudzubillah min dzalik tuh radio model apa yang seperti itu? Nah, saya nggak menuduh radio manapun ya. Radio yang seperti itu berarti kan ngawur ceramahnya ya. Ceramahnya nggak ngawur. Habib, Alhamdulillah telah membakar semangat saya untuk yakin bersedekah. Berarti kobongan nantinya itu. <laughs> ya, kalau terbakar itu mestinya kan langsung loncat-loncat lari segera sedekah. Kalau nanti besok berarti itu belum terbakar. Ya, belum terbakar. Nah. Ya. Kemudian nih Subhanallah tausiahnya ajib gitu ya. Ini berarti orangnya sudah tidak bisa mengungkapkan cintanya dengan dengan kata-kata. Jadi cuma ajib gitu ya. Subhanallah luar biasa dengan isi kajiannya. Alhamdulillah kalau menjadi inspirasi inspirasi buat orang lain. Ya. Muntah dengan sendirinya ketika puasa Ramadan, batalkan puasa tidak? Tidak. Jadi muntah itu tidak membatalkan puasa puasa kalau muntah dengan sendirinya. Tapi kalau dilogok-logok gini dimuntahkan lah itu membatalkan puasa. Ya. Kemudian nangis itu batalkan puasa tidak? Ini saya yang nanya, ya tidak ya. Nangis itu tidak membatalkan puasa. Ya. Beb, kalau nggak punya uang sodako tenaga bagaimana? Ya dari Karanganyar. Sodakoh apapun boleh. Tapi saya yakin tidak ada orang yang tidak punya uang. Walaupun 100 rupiah itu ya uang gitu loh. Allah tuh nggak lihat jumlahnya, mau 100 kek, mau 50 rupiah kek, ya betul kan? Mau seribu rupiah. Jadi jangan ketika Anda punya uang seribu rupiah mengatakan Anda tidak punya uang. Berarti Anda tidak mensyukuri nikmat seribu rupiah. Allah tidak akan ngasih yang lebih. Harga itu seribu rupiah. Alhamdulillah, aku punya uang seribu rupiah. Jangan remehkan sedekah kita dengan 500 rupiah. Ketika kita punya 1000 rupiah, 500 rupiah itu nilainya 50%. Berarti mirip Sayyidina Umar bin Khattab. Keren kan? Betul, keren tuh. Kita ini sugih, duitnya akeh. Sedekah mung satu sewu, padahal uangnya miliar-miliaran. Iki pelit al petut ini. Ini pelitnya luar biasa. Ya. Ya. Nanya lagi. Hmm. Bismillah. Mas Agus di Wonogiri. Ya. Wah ini saya harus lihat pertanyaan tentang hukum sholat di masjid berjamaah kalau ada tembok dan lain sebagainya. Saya harus lihat masjidnya. Mohon maaf belum bisa dijawab Mas Agus. Bagaimana caranya agar keyakinan itu sampai di hati? Wah, sakitnya tuh. Nah, kalau urusan sakit di sini cepet ya. Cepet. Bagaimana biar keyakinan itu sampai di hati, bukan cuma di di bibir, ya. Bilangnya yakin, yakin, tapi nggak ngikuti. Namanya kan belum yakin tuh ya. Nah, yakin tuh biar sampai di hati dengan dilatih. Yakin tuh harus dilatih. Dan itu dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim itu yakin sama Allah, ya kan? Tapi ngasih contoh buat kita semua. Bagaimana ya Allah engkau menghidupkan yang mati? Setelah mati kok bisa hidup lagi? Apakah engkau belum iman? Oh iman ya Allah saya yakin. Tapi saya pengen tahu caranya. Pengen tahu caranya. Ketika tahu caranya maka semakin yakin. Disuruh nyembelih uh, burung gitu kan? Kepalanya satu taruh di mana, badan taruh di mana gitu ya. Semua Allah dikembalikan satu per persatu. Nah kita mau yakin dia ya latihan. Latihan. Terus dengarkan kisah orang-orang yang yakin. Dan kumpul sama ahlu yakin. Nanti mesti yakin. Lah udah kumpulnya sama orang yang ragu-ragu, aku udah sedekah, Nyatanya yontek yontek duitku rabali Ha. Tambah ngeluk. Waduh. Maaf yang nggak tahu bahasa Jawa saya terjemahkan. Kumpul sama orang yang ragu-ragu. Maaf, saya itu kemarin ya sedekah, tapi nyatanya uang saya habis nggak balik-balik gitu ya, nggak kembali. Ini akan matahkan semangat. Kumpul sama orang yang yakin, yakin dan mendengar kisah tentang keyakinan. Contoh, Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah radhiyallahu taala anha. Kedatangan dua tamu dari luar kota, tamunya orang soleh dan belum makan selama tiga hari perjalanan. Masuk rumahnya Sayyidah Rabi'ah itu karena pengen berkunjung ketemu orang yang solihah. Sampai di situ Sayyidah Rabi'ah masuk ke belakang ke dapur, ya, uh, ngambil dua roti, ngambil dua roti. Punyanya cuma dua roti itu, disuguhkan pada dua tamunya. Tamunya senang, alhamdulillah kok yoroh ya yo, ya? Kok tahu? Tiga hari kita belum makan, begitu datang nggak ditanya apa-apa langsung dikasih makan. Baru mau dimakan, ada orang minta teriak, "Wahai Robiah, saya udah tidak makan sekian hari, tolong beri saya makan." Sama Robiah, roti dua itu diambil. Yang mau dimakan tamunya diambil, dikasihkan pengemis tadi. Tamunya batin, piye itu ini. Di hati berkata ini bagaimana ini sudah dikasihkan tahu kita lapar kok tambah diambil dikasihkan pengemis. Gak lama berselang datang satu orang ketuk pintu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Sayyidah Robiah, ini ada kiriman dari majikan saya. Tunggu sebentar. Nampan ada tutupnya gitu ya. Dibuka. Ditutup lagi dikembalikan. Maaf, kamu salah alamat. Tamunya tambah bingung. Kok gimana tau nih? Lawang ini bilang buat buat beliau dari majikannya kok salah amal alamat. Gak lama orang itu kembali lagi, Bu Robiah, ini dari majikan saya. Dibuka, tutup, terima kasih. Sampaikan majikanmu ya, terima kasih. Kemudian nampaknya dibuka, dikasihkan tamunya, silahkan makan sepuasnya. Tamunya langsung mengatakan, mohon maaf, saya tidak akan makan ini semua roti, belum kamu tahu, belum kasih tahu rahasianya. Jujur, kata tamunya, jujur. Saya tadi ini berdua batin ngerasani dirimu. Sudah dikasih dua roti, Kelaparan mau disantap kok dengan sedikit pengemis. Robiah tersenyum, mohon maaf. Saya tahu kalian dari jauh, tiga hari belum makan. Tiga hari kalian belum makan. Saya sedih, saya nggak punya apa-apa buat nyugui kalian. Punyanya cuma dua roti. Maka saya di dapur doa minta sama Allah. Ya Allah, tolong, tolong. Beri saya rezeki biar bisa menjamu tamu saya. Alhamdulillah roti belum kamu makan ada pengemis. Orang yang betul-betul kelaparan dan butuh makan, maka langsung saya sedekahkan pada pengemis ini. Saya katakan pada Allah, "Ya Allah, tolong yang sepuluh kali lipat kontan di dunia, sisanya nanti untuk investasi akhirat." Ya. Datang orang ngirimi saya hadiah, bilang dari majikannya, "Saya hitung, jumlah rotinya cuma 18. Masa Allah itu ngurangi janjinya?" Kata Allah minimal itu sepuluh kali lipat. Mestinya dua kali sepuluh dua puluh, Ini cuma 18. Berarti ini palsu ini. Gak mau saya kok terima dari Allah gak gak, gak, gak, gak standar minimal gak mau. Ini berarti gak beres ini. Ada sesuatu yang tidak beres. Berarti dua dicuri sama dia. Dia kembali lagi mengembalikan roti itu jadi 20. Baru saya yakin ini benar-benar buat saya. Silahkan Anda berdua makan satu orang 10 roti, makan sepuasnya. Teman saya dulu waktu saya SMA saya ceritakan begini, pulang kampungnya di luar pulau, di luar pulau mau nyebrang ke ke apa namanya desanya itu harus naik kapal. Bayar kapalnya tiketnya 15 ribu. Sampai di pelabuhan uangnya cuma tinggal 5.150 rupiah. Saya sampai jumlahnya ingat sampai hari ini. 5.150 rupiah. Putus asa. Oh, gimana ini uang habis. Dia ingat punya saudara di kota. Di kota di, di pelabuhan itu. Cuman rumahnya di mana nggak ngerti. Jadi kalau nanti keliling nyari-nyari duitnya tambah habis. Waktu bingung begitu ingat. Oh, dulu novel tuh, kalau manggil saya novel. Saya SMA belum jadi ustad keliling ceramah, dakwah belum kan ya? ya. Novel itu pernah cerita, katanya ada ulama perempuan dia sedekah dibales 10 kali lipat. Langsung dungo nih, teman saya ini dungo. Dia cerita ke saya setelah pulang dari dari kotanya itu kembali ke Solo cerita sama saya. Val, ceritamu ki bener Val. Ya bener toh ya ceritanya wali, masa gak bener kan ya. Ya pasti benar. Yang dengar ini, ini cerita benar, yang nggak benar ya udah terserah jenengan. Ya. Saya itu belum pernah seumur hidup doa minta pengemis kecuali kemarin. Gimana di pelabuhan saya dungo ya Allah, tolong kirimkan pengemis untuk saya. Selesai dungo kok di belakang langsung ada mengatakan, ya, tolong beri saya sesuatu, beri sedekah. Langsung saya noleh, saya ambil, saya kira tuh ngasih uang 5 ribu. Ternyata yang diambil 150 rupiah. Sambil saya ngomong, Vel, ya Allah, iman saya belum seperti imannya wali itu. Yang bisa nyerahkan seluruh rotinya. Saya cuma bisa modal 150 rupiah. Kalau 10 kali lipat cuma 1.500 rupiah. Saya minta berlipat-lipat. Tolong pokoknya dibelikan tiket buat kapal, ya Allah. Kasihkan pengemis tadi. Belum lama. Tiba-tiba ada yang teriak. Dik, dik. Dilihat sama dia, loh itu kan saudara saya. Dulurnya yang di kota yang dia nggak ngerti amatnya ada di pelabuhan. Wah langsung rangkulan. Yes. Wes selamat ono sing diutangi. Kan begitu. Mikirnya begitu selamat ada yang diutangi. Belum sampai ngucap ngutang. Belum sampai ngucap ngutang. Saudara itu mengatakan, dek kamu pulang? Iya. Wes tiketnya biar saya yang bayar. Dibayari tiketnya 15 ribu. Coba lihat, gak sampai minta. Rupanya ini saya ceramahkan di Semanggi. Pada peringatan 17 Agustus berapa belas tahun silam. Masya Allah ya. Berapa belas tahun silam. Di Semanggi sana jalan Bogowonto itu. Ketika itu uh, saya ceramah, saya sampaikan cerita ini. Rupanya ada abang becak yang akhirnya besoknya becak itu nggak dapat objek, nggak dapat tarian, nggak dapat duit. Padahal harus setoran uang kan? Ingat cerita ini, sore-sore ada mbok-mbok nenek-nenek itu ngenyang becak ya nawar gak ada yang mau karena bayarnya cuma sedih sedikit tempatnya jauh dia ingat pokoknya untuk duit gue tak sedekah, kan dibalas akeh dapat duit sedekah nanti dibalas berlipat ganda akhirnya ya sudah eh ikut naik becak saya diantarkan sampai tujuan maghrib selesai nganter maghrib masuk masjid uang yang didapat dari nenek-nenek tadi dicemplungkan kas masjid sambil ngomong, "Ya Allah, tolong diganti seperti ceritanya Sayyidah Rabi'ah." Plung. Sampai Isak di masjid pulang. Sampai di rumah ini ganti nanti kok ora teko-teko. <laughs> Mana nih gantinya kok nggak datang? Datang. Mana nih gantinya nggak datang datang? Sampai tidur gantinya nggak datang. Ya, saya waktu diceritain seperti ini ya jantung saya deg-degan ya. Besok paginya, pagi-pagi ada yang notok pintu rumahnya. Tok tok tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas, minta tolong hari ini jenengan bisa ngechat, ngechat bisa, bisa. Tolong rumah saya dicat ya, rumah saya dicat. Itu gaji tukang seharian waktu itu masih 20 ribu. Sama orang ini dikasih uang cash belum ngechat, dikasih cash 40 ribu atau 50 ribu. yo, ini uangnya untuk ngechat. Bukan satu hari, setengah hari selesai itu ngecatnya Dapat bayaran dua kali lipat dari gaji sehari. Dia mengatakan, yes, kabul. <laughs> Langsung diganti sama Allah. Kan diganti, ya kan? Diganti tapi caranya seperti seperti ini. Makanya cara menumbuhkan keyakinan bagaimana? Ya latihan dengan mendengarkan cerita orang-orang yang rajin, sodako, terus dirinya di dilatih. Nah kalau nggak dilatih ya nggak pengen bisa dapat keyakinan. Yakin itu harus dengan mengamalkan amal soleh. Al-yakin al-iman kulluh. Keyakinan itu keimanan yang yang terhimpun semuanya. Lah iman itu kan amal soleh, betul kan? Jauhi maksiat. Ya dengan kita amal nanti yakinnya semakin kuat. Terakhir. Karena udah jam setengah sebelas kurang dua menit. Ini soalnya sangat banyak. Ya, sungguh menyenangkan malam hari ini. Nanti setiap malam Ramadan, insya Allah, ya mungkin nggak di live radio. Jadi dari streaming video atau streaming audio. Teman-teman yang streaming video atau audio dari YouTube, nanti yang mau nanya lewat SMS akan saya perkenankan. Insya Allah. Rupanya ada yang kirim di WhatsApp juga ini ya. Iya. Ini dari plus 886. jadi mana ini? Kalau plus 886 tuh negara mana itu? Hmm? Hongkong plus 85 ya. Plus kok 86 ini saya enggak tahu dari mana. Korea ya. Korea. Nanya, Habib bisa minta alamat majelisnya. Bisa minta alamat majelisnya. Bisa. Nanti saya balas di WhatsApp saja alamatnya kan. Ini tanyanya pakai WhatsApp. Kemudian uh, ya yeah. Nogosari. Ya ini dari Nogosari. Pengen tahu alamat majelis Habib di mana? Ini ternyata banyak yang belum tahu ar rawdoh ya. Maka saya putuskan mulai malam hari ini Bapak Ibu harus jadi penyambung lidah ar rawdoh mulai woro-woro ngajak koncone anggota yang di HP-nya di SMS diwajak ganjarannya PN Setuju? Ya nanti mulai mulai Ramadan dan seterusnya woro-woro ngajak temennya dulurnya bangga dengan majelis ini ya bangga dengan majelis majelis ini. Ayo hadir, ayo hadir, ayo hadir. Ketimbang ke majelis yang lain gitu loh. Maksudnya daripada majelis ngerumpi, majelis ngerasani, ya kita ajak. Kasih tahu, Jumat kini majelis Ar-Raudhah di Sarkliwon gitu kan. Sarkliwon di Melu rasa kakek ngomong gitu. Kan ini bahasa gaulnya kan begitu. Rebu yang di eh, Gena Habib Syekh. Rebu itu ada majelis Ahbabul Mustafa di Sarkliwon. Pokoknya Sarkliwon semua. Ini yang yang di Solo gitu kan. Nanti Minggu ada masjid apa? Itu keliang kan karo Neng di smellu aja rasakan ngomong gitu kan. Asik gitu. Kalau kita jadi penyambung lidah lah itu modelnya bisa nyambung lidah ya nyambung lidah. Setuju alamatnya Jalan Dewutan nomor 112 Semanggi Pasar Riwon Surakarta. Bu, adik-adik sudah dapat semua duitnya? Berarti saya sudah nggak punya utang? Masih banyak. Hutang masih banyak, tapi sama adik-adik alhamdulillah sudah tidak punya hutang. Ya. Terakhirnya terakhir. Terakhirnya terakhir. Uh. Eh. Ya, ini ternyata ada ada janda yang SMS. <laughs> Ada janda yang saya sampaikan ya. Habib saya terima kasih atas dukungannya kepada para janda. Semoga Allah membalas kebaikanmu gitu ya. Sama-sama gitu ya. Para duda juga sama gitu ya. Ya. Uh, Oke. Okay. Kemudian ada permohonan dari Ibu Sehah wal Afiah sebagai salah satu yang punya kios di Klewer yang terbakar waktu itu ya. Mohon Al-Fatihah agar dibukanya pasar darurat Klewer di Alunan Utara Selasa 16 Juni menjadi berkah dan selamat semuanya. Amin. Alatil kaniyah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Surat ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ada 166 SMS yang terus masuk dan tanpa henti. Ini yang repot saya menghapusi SMS satu persatu nanti. Gak apa-apalah, memang resiko. Jadi jadi Ustadz harus harus berani begini ya. Harus ini kan ladang untuk amal soleh, insyaallah. Demikian, mari kita tutup dengan dikir tauhid dan doa yang biasa kita baca.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 Semoga yang sakit sembuh, yang mendapatkan musibah dan kesulitan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang terlilit hutang diberi Allah kekuatan untuk melunaskan semua hutangnya dan semoga yang bantu majlis ini oleh Allah dibantu dari sisinya dengan pertolongan-pertolongan yang tidak terkira dan tidak akan habis selama-selamanya.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 Semoga kita bisa bertemu di Jumat di bulan Ramadan dan di malam-malam Ramadan di majlis Ar-Raudhah. Tolong diinfokan kepada yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.